Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ya. Yang pertama brosur halaman 2 di surat al azab ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih wa minhum man qada nahbah wa minhum man tabir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Sedikit pun tidak merubah janjinya. Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Pertanyaan yang bertanya, apa janji orang-orang mukmin kepada Allah? apa yang dimaksud menunggu-nunggu? Saya sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan dosa karena tidak tahan saya melakukannya. Bagaimana cara menebusnya, Ustaz? Coba ulang Anda pertanyaanmu Gary tadi. Yang terakhir, saya sudah berjanji dan bersumpah untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Karena tidak tahan, saya melakukannya. Bagaimana cara menebusnya, Ustaz? Hmm. Itu berarti melanggar janji, katanya berjanji tidak akan berbuat dosa. Terus tidak tahan. Oh, tidak berbuat dosa kok tidak tahan itu gimana? Ya. Jadi ber, tidak berbuat dosa tidak tahan, berarti malah senang berbuat dosa lah. Kan? Bagaimana menebusnya? Ya bertaubat ya, bertobat kepada Allah kalau sudah bertobat jangan mengulang lagi ya tobatnya caranya seperti yang saya terangkan berulang kali ini di surat Az-Zumar ayat 53 itu dan seterusnya itu dibaca cara bertobat kepada Allah kemudian orang mukmin yang menepati janjinya kepada Allah yaitu memang janji pada Allah sebagai seorang mukmin kan mau mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sudah janji, janji seorang mukmin. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, dia akan laksanakan semaksimalnya. Dia akan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Nah, itu mesti harus ya sampai dia mati terbunuh di jalan Allah pun dalam rangka menepati janji Allah. Kalau orang mukmin itu kalau dipanggil untuk kepentingan jihad fisabilillah dia tidak akan minta izin. Dah, karena janji keimanannya itu. Dua dibaca surat taubat itu. Ya 44, 45 itu dibaca itu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 44 dan 45. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu. Karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Nah, itu kan? Orang mukmin itu kalau diseru untuk bisa di jalan Allah berjihad tidak pernah minta izin. Tidak pernah minta izin. Kepadamu di sini maksudnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi menyeru orang mukmin untuk di jihad fi sabilillah, dia tidak akan minta izin. Walaupun dengan berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dia tidak minta izin karena orang mukmin itu percaya sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Allah kepada dirinya. Ya, maka dari itu walaupun sudah terbayang risiko di dalam menepati janjinya Allah tadi, risiko-risiko yang akan dihadapi itu sudah tampak. Tapi dia tidak minta izin. Maka dikatakan orang yang beriman sebenarnya seperti dalam surat Al-Hujurat 15 itu, coba diulang kembali itu. Di situ ada kalimat sumal lam Tidak minta izin karena tidak ragu-ragu. Apapun yang akan menimpa dirinya itu sudah tidak diragukan lagi. Maka orang mukmin tidak ada kalimat mau melaksanakan perintah Allah kok kok kayak ngono, kok kayak ngene, kok ada terjadi ragu dijalankan apa tidak, jalankan apa tidak itu bukan orang mukmin. Orang mukmin sudah yakin ini perintah Allah, ya, jalankan semaksimalnya, walaupun sudah tergambar risikonya. Maka kalau pada ayat ini nanti sampai diterangkan di situ kan, ya, maka di antara mereka ada yang gugur, ya, gugur, mati syahid di dalam peperangan. Dan yang lain masih menunggu. Di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit sekali tidak berubah janjinya. Melihat temannya gugur dalam sabillah tadi, dia tidak terlari tidak. Dia menunggu-nunggu saat ya gugur seperti yang lain tadi mati syahid tadi. Ya, walaupun risikonya mati karena imannya yang kuat dalam hatinya tadi, lam tabu tidak ragu-ragu. Ya, dibaca ayatnya. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Ulaika humus sadiqun. Ya, pakai ayat itu ulaika humus sadiqun. Mereka itu yang benar imannya. Siapa itu? Diartikan ayo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, gitu kan? Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ya, dia tidak ragu-ragu untuk berjihad di jalan Allah baik dengan hartanya maupun dengan jiwanya. Ya. Maka tadi dalam persoalan dalam sabilah dalam peperangan ada yang gugur. Nah yang gugur itu tidak lari ke belakang, takut gugur seperti yang lain, tidak malah yang lain menunggu-nunggu. Saat gugur dalam sabilillah tadi mati syahid, dia menunggu-nunggu. Ya, karena janji Allah dia tidak ragu-ragu walaupun akibatnya gugur, mati ya Tidak ragu dia menghadapi risiko itu. Nah, ayat berikutnya tadi innama yasta'dzinukal ladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wartabat ulubuhum. Hanya saja orang yang minta izin kepadamu diajak diajak billah itu orang-orang yang tidak beriman. Ya, karena walaupun hatinya mengaku beriman, wartabat ulubuhum, hati mereka ragu-ragu jadi iman disertai dengan ragu kan jadi munafik nanti. Kalau orang yang iman sebenarnya cuma lam tabu, Dia tidak ragu-ragu. Apapun yang akan menimpa dirinya di dalam melaksanakan keimanan, dia teguh hati. Ya, teguh hati. Maka di sini dirangkan hmm, mereka sedikit pun tidak berubah, tidak merubah janjinya, teguh hatinya. Walaupun resiko sampai Mati dalam peperangan, dalam perjuangan tadi. Tapi orang yang hatinya ragu, wartabat buhum, dia ragu-ragu untuk mengamalkan iman dalam kehidupan ini karena dibayangkan nanti dikucilkan masyarakat, nanti dibenci, nanti dipekot, nanti diusir dan sebagainya dan sebagainya sampai ragu dia. Nah orang yang ragu-ragu begitu tidak Betul imannya ulaikah musadiqun orang yang imannya benar menghadapi segala sesuatu dalam menjalankan keiman itu tidak ragu-ragu. Tapi kalau orang yang hatinya ragu, wartabat pulubuhum, bahum fi raisihim yatar gadun. Ya serba ragu dengan hidupnya diumbang-ambingkan penuh dengan keraguan antara iya dan tidak, iya dan tidak. Ya, itu orang munafik, imannya munafik penuh dengan keraguan itu. Hmm? Nah, orang begitu itu namanya hatinya berpenyakit. Fi qulubihim marodun dalam hatinya ada penyakit. Nah, itulah lima itu. Jadi orang iman itu betul-betul pilihan Allah. Dia mempercayai janji Allah itu sepenuh hati. Ya, maka sekalipun harus mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, tidak ragu-ragu. Karena dia yakin apa yang dimiliki, hartanya, jiwanya itu sudah dibeli oleh Allah hmm? dibeli oleh Allah dengan surga ya coba dibaca surat taubat 111 itu Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هم الفوز وذلك هو الفوز العظيم Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Nah, jelas kan, orang mukmin itu dirinya, hartanya yang dikorbankan di jalan Allah dibeli oleh Allah dengan surga. Inna Allah stara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi dirinya dan hartanya itu dibeli oleh Allah dengan dibayar dengan surga. Nah ini, maka orang mukmin tidak ragu-ragu. Ayaktuluna wa yuqtalun, apa dia dalam peperangan nanti membunuh orang atau dibunuh? Membunuh atau dibunuh? Ya. Sudah dijanjikan oleh Allah baik dalam kitab Taurat, dalam Injil maupun dalam Al-Qur'an. Dia dijanjikan oleh Allah dibeli dengan surga. Maka terus diartikan. mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu dan itulah kemenangan yang besar. jadi kalau jual beli dengan Allah jangan ragu-ragu. Allah berjanji kalau kamu berjuang di jalan Allah, hartamu, dirimu yang kamu korbankan untuk perjuangan di jalan Allah itu dibayar oleh Allah dengan surga. Baik kamu nanti membunuh atau dibunuh. dan menjadi janji Allah dalam kitab Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Ya, semua orang iman itu dijanjikan oleh Allah dibayar harta dan dirinya dengan surga. Maka fastabsyiru bi baikumul ladzi bayatum bih. Bergembiralah kamu Ya, perhitungan belian perdagangan dengan Allah itu jangan takut, bergembiralah Bergembiralah. Lah orang yang bergembira melakukan jual beli dengan Allah itu dikatakan oleh Allah wadalikah wal fauzul adim Itu suatu keberuntungan yang besar. Maka sekalipun tadi teman-temannya banyak yang gugur, yang belum gugur malah menunggu-nunggu supaya mendapatkan Sahid seperti temannya yang sudah dapat gugur tadi dia malah wah koncone do mati terus layu. Layu jadi pengecut, engko ndak mati koyo kae, ndak malah ditunggu-tunggu itu. Jadi mati bisa pilihlah itu menjadi harapan bagi orang mukmin tadi. Karena akan dibayar oleh Allah surga. ayat tuluna wa talun. Kamu membunuh atau dibunuh. Sok surga. Nah itu iman yang sebenarnya. Nah, kita itu banyak orang yang mengaku beriman, apalagi kok sampai perang di jalan Allah. Hmm. Mengamalkan tuntunan yang sudah diyakini kebenarannya, nanti di masyarakatnya dianggap tidak umum itu sudah bingung Nah, sudah dikucilkan wis uang ra umum Nanti gawe sudah diundang sore mati sudah dipendem gitu sudah bingung. Padahal sudah katakan berkali-kali toh. Orang itu kalau sudah mati itu tidak mikir Mati wajib mikirnya orang mati gitu, Ya Nah, jadi kalau sudah mati itu tidak usah berpikir saya dipendem apa dibuang neng laut apa dibiarkan itu urusan yang hidup. Jadi kalau kita diancam ke sana mati dan mendem dewe orang si pendem orang apa apa. Ya, ya enggak? Kalau orang mati tidak dipendem yang susah siapa? Yang hidup. Karena dikubur itu jadi haknya yang mati. Jadi orang mati itu kalau Islam mempunyai empat hak. Dimandikan, dikafani, disolatkan, ubur dah kalau empat itu sudah diberikan semua, sudah lunas. Maka kalau tidak dikubur jangan takut yang mati itu, yang dosa yang hidup. Bagi yang mati dikubur ya mau, tidak dikubur ya mau. Ya. Nek ora dikubur terus ora gelem kuwi jenenge mati maka itu kan mau kan? Dah mau dibuang di laut ya silahkan buangan dah. Dah mati kan tidak apa-apa bagi yang hidup. Kalau haknya orang yang mati tidak diberikan, yang dosa yang hidup. Wah, biasanya kan takut, wah unek ini mati orang dikubur Malah orang mati mati unek mati jundung ketok. Tapi mati kok dijundung ke gelem itu jalur dia pakai <laughs> kamu. Itu maka orang mengamalkan tuntunan Allah itu Perintah Allah itu mesti ada risikonya. Nah orang yang beriman, risiko yang terjadi apa pada menimpa pada dirinya. Kalau saya yakin yang saya lakukan satu kebenaran, tidak usah takut. Tidak usah takut. Kalau kamu masih berhitung takut, nah berarti ragu. Kalau imammu betul, pun pun itulah orang yang imannya benar, lam yartabu, tidak ragu-ragu mau mengamalkan perintah Allah. Kamu mau mengatakan apa? Silahkan. Mbak Aran ora bermasyarakat, Mbak Aran ra umum, Mbak ini sakarmu sing Tidak peduli. Ya. Ya, gitu ya, apalagi Brosur halaman 2 masuk ke halaman 3. An Ubaidi bin Sabbaki anna Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala arsala ilayya Abu Bakrin maqtala ahli al-Yamamati fa Umar bin al khattabi indahu qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu inna Umar atani faqala innal qatla taharra yawm al yamamati bi il qur'ani wa ini ahsya an yastahirra al-qatlu bil qurra'i fil mawatini kasirun min al qur'ani wa ini ara an ta'mura bijam il qur'ani Kultu li Umar Kaifa taf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Umaru, "Hada wallahi khairun." Falam yajal Umaru yuraji'uni hatta syarah Allahu sadri lidzalika wa ra'aitu fi dzalika alladhi ra'a Umaru. Dari Ubaid bin As-Sabbah bahwasanya Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, "Aku Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku setelah perang Yamamah. Dan setelah saya datang kepada beliau, ternyata Umar bin Khattab berada di sisinya. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Umar datang kepadaku dan berkata, sesungguhnya perang Yamamah sangat berat yang menyebabkan gugurnya para penghafal Al-Quran. Dan sungguh aku khawatir Peperangan di berbagai tempat akan menyebabkan kuburnya para penghafal Al-Quran. Sehingga dengan demikian banyak dari ayat-ayat Al-Quran juga akan hilang. Maka aku berpendapat Sebaiknya engkau segera memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar menjawab, Demi Allah, ini adalah ide yang baik. Umar terus-menerus memujukku, hingga Allah melapangkan dadaku untuk hal itu. Dan akhirnya aku sependapat dengan Umar. Pada kalimat, aku berkata kepada Umar, bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Pertanyaan, Apakah sebenarnya kekhawatiran Abu Bakar itu tidak dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena takut bid'ah atau bagaimana Ustaz? Jadi itu kan zaman Rasulullah itu beliau menerima wahyu Al-Quran dibacakan pada para sahabat-sahabat Nabi itu langsung yang bisa menulis kemudian menulis ada yang menulis di pelepah-pelepah pohon, ada yang menulis di lempengan-lempengan batu, ada yang menulis pokoknya di mana sembarang ada tempat dia bisa menulis, dia tulis. Di samping para sahabat-sahabat menghafalnya. Nah, ketika perang Yamamah, banyak orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Ini terbentik dalam pikiran Umar bin Khattab. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar, Rasulullah sudah wafat. Usul pada Abu Bakar, ya al muminin hendaklah engkau perintahkan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat-sahabat Nabi ya. kemudian dikumpulkan orang-orang yang hafal-hafal Al-Quran dicocokkan nanti setelah itu dijadikan satu dibendel kalau saya kira brosur itu dibendel dari siji ya. sebab saya khawatir nanti kalau dalam peperangan-peperangan yang lain banyak juga orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia sedang belum dikumpulkan ayat-ayat atau wahyu yang ditulis oleh para sahabat Nabi belum dikumpulkan dari satu dicocokkan dengan orang-orang yang hafal. Saya khawatir kalau nanti banyaknya orang yang hafal Quran meninggal, akhirnya hilang ayat-ayat itu nanti. Nah Umar bin Khattab usul pada Abu Bakar seperti itu. Awalnya Abu Bakar menjawab bagaimana saya untuk melakukan seperti itu. Sedang Nabi tidak pernah melakukannya dan tidak pernah memerintahkannya untuk mengumpulkan seperti itu. Nanti khawatir lah. Jadi kalau tidak dilakukan Nabi, ya khawatir ini melakukan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi, takut. Tapi Umar terus mendesak terus, wallahi ini suatu ide yang baik. Ini suatu ide yang baik. Masuk akal kan? Ya kalau nanti orang-orang yang hafal Quran meninggal belum ada dikumpulkannya tulisan-tulisan Al-Quran bisa hilang betul itu. Nah akhirnya Allah memberikan kelapangan hatinya Abu Bakar bisa menerima usulnya Umar. Terus memanggil Zaid bin Sabit tadi yang penulis termasuk penulis pada zaman Nabi. Begitu Quran dibacakan oleh Nabi ditulis oleh dia itu. Maka ditunjukkan juga panggil oleh Abu Bakar ketika itu Umar sudah ada di sisi Abu Bakar diterangkan Umar usul begini yang pertama Yesus Sabit pun tidak mau karena Nabi tidak melakukannya. Tapi karena diterangkan manfaatnya baru akhirnya bisa menerima. Maka dikumpulkan pada zaman Abu Bakar Siddiq semua penghafal-penghafal Al-Quran dikumpulkan dan penulis-penulis Al-Quran yang tadinya ditulis di sembarang tempat ya ada kumpulkan semua menjadi satu antara tulisan yang ada dengan penghafal-hafal Al-Quran itu dicocokkan Ya singkatnya terkumpullah ayat-ayat Quran seperti yang ada pada sekarang ini. Kumpul menjadi satu waktu disimpan di metode sekarang ya di istana negara simpan oleh Abu Bakar Asidik. Nah begitu. Jadi usul itu sangat baik. Namun Nabi ketika itu memang tidak memerintahkan. Tapi walaupun Nabi tidak memerintahkan itu sebenarnya sudah suatu isyarat Nabi menyampaikan itu bagi yang bisa menulis langsung menulis ya. Tulisan itu maksudnya kan jadi barang putih otentik bahwa Nabi pernah menyampaikan wahyu yang punya seperti ini. Nah maka Nabi tidak memerintahkan, tetapi memerintahkan untuk ditulis itu berarti kan supaya ada bekasnya. Lah Umar ini berpikiran cerdas, walaupun ada tulisan, kalau belum sempat dicocokkan dengan yang hafal, dengan dikumpulkannya tulisannya, jangan-jangan nanti ada yang hilang. Kalau ada yang hilang, para penghafal Quran sudah mati, berapa banyak ayat-ayat yang tidak dihafal, yang yang tidak dihafal oleh yang hidup akhirnya hilang. Sulit untuk mencocokkannya. Ya, akhirnya diterima oleh Abu Bakar pada saat itu. Apakah itu termasuk bid'ah? Ya, tulis menulis itu bukan urusan ibadah. Ya. Di samping itu, ya, kalau itu para sahabat tidak ada bid'ah. Jadi kita mengikuti sahabat Nabi itu tidak ada bid'ah. Nabi sendiri juga mengatakan alaikum bisunati wa sunnatil khulafa rasidin al mahdiyin. Tadi Nabi merintahkan mengikuti aku dan mengikuti sahabat sahabat itu Sedang Umar sahabat Nabi, Abu Bakar sahabat Nabi. Ya, maka kalau mengusulkan ditulis dikumpulkan itu atas inisiatif dari sahabat Nabi itu bukan termasuk urusan bid'ah boleh itu. Maka dilaksanakan akhirnya. Apalagi Berusul halaman satu diterangkan Pada zaman Khalifah Abu Bakar Al-Quran itu dikumpulkan menjadi satu mushaf Sedangkan pada pemerintahan Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran dihimpun menjadi satu nuskoh. Apa yang dimaksud mushaf dan nuskoh? Serta apa beda keduanya Ustaz? Apa? Dalam berapa tak? Halaman pertama Ustaz. Ya, satu. Paragraf kedua dan ketiga saya baca. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Al-Quran sudah lengkap dan tersusun sebagaimana sekarang ini dan dihafal oleh para sahabat. Namun belum terkumpul dalam satu mushaf. Baru pada zaman Khalifah Abu Bakar, baru pada zaman Khalifah Abu Bakar itulah Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Terjadinya pengumpulan Al-Quran itu berawal dari usul pemikiran Umar bin Khattab yang terus-menerus mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran dihimpun menjadi satu nuskoh. Apa yang dimaksud mushaf ya, sama. nuskoh? Maksudnya sama itu. Satu mushaf itu jadikan satu bendel kayak kemarin itulah. Jadi Quran yang berserakan ditulis kan ada sahabat menulisnya ada di pelepah pohon ada di kulit kulit binatang ya ada lagi di lempengan lempengan batu ya itu sudah dikumpulkan jadi satu ya dari satu terus disalin ditulis ditulis jadi satu muskaf artinya jadi ya nanti lembaran satu kumpulan kalau kita satu bendel gitulah tidak berserakan begitu tapi bendel menjadi satu Jangan sampai ada kecicir, hilang nanti. Nah, maka dipendel menjadi satu supaya tidak hilang. Sama itu maksudnya. Maka Abu Bakar terus didesak oleh Umar supaya dikumpulkan jadi satu. Dikumpul menjadi satu nuskoh sama lah. Jadi jangan sampai dikumpul ketok tapi tidak dibendel. Ya. Misalnya brosur ini kamu kumpul ketok setahun tapi orang di bendel. nanti hilang bisa maka di sini ada bendel brosur tahun 2008 ada tidak ada yang kecicir satu pun minggu pertama bulan ini minggu kedua minggu ketiga dari Januari sampai Desember ini 2013 hebat 2012 yang sedang dikumpulkan walaupun mungkin saudara juga tiap minggunya dapat brosur ini Cuma ditumpuk tak dikumpulkan, tidak dibendel jadi satu bisa hilang nanti. Kalau dari bendel jadi satu, nah ini usulnya Umar contohnya seperti itu supaya tidak ada yang kecisir maka di bendel jadi satu. lagi? dalam brosur ini tidak diterangkan bagaimana proses penamaan atau pemisahan surat, tetapi yang diterangkan hanya bagaimana pengumpulan ayat. Apakah waktu Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berwujud surat per surat Ustaz? Oh sudah. Yang kumpulan di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, surat Al-An'am, surat Al-Munafikun itu sudah sejak sama Nabi. Sudah seperti itu. Maka dikumpulkan. Ya. Sudah surat Al apa? Al-Madaniyah, Damakiyah, ini terangkan yang diturunkan di Mekah nama surat Makiyah, yang diturunkan di Madinah, Madaniyah. Itu sudah dikumpulkan, oh, ini Madaniyah ini termasuk Makiyah. Sudah ada. Dan surat-surat Makiyah umumnya, umumnya secara garis besar umum isinya tauhid, akhlak, begitu. Belum ada perintah yang mengandung hukum, umperang dan sebagainya belum. Itu telah di Madinah nanti. Lah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ke surat Madaniyah itu yang sudah banyak mengandung perintah perang dan sebagainya itu di sana. Hmm? Kalau di Mekah masih tauhid, belum ada perlawanan, belum ada per perintah perang, belum ada. Apalagi dalam pengumpulan Al-Quran, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Tetapi dalam Al-Quran, dalam urutan surat pertama adalah Al-Fatihah. Mohon penjelasan Ustaz. Eh, iya. Maka di dalam susunan mushaf Al-Quran itu tidak ditulis, tidak disusun sesuai dengan turunnya ayat itu tidak. Coba ayat yang itu Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamad dinah itu kan ayat yang terakhir turun, wahyu terakhir turun itu. Hmm. Tapi ditulis itu yang terakhir kan pulang untuk binas kan. Nah, padahal yang terakhir wahyu turun itu. ya, kok susunannya seperti itu? Ya memang itu sudah sejak zaman Nabi disusun sedemikian rupa. Al-Fatihah mengapa ditaruh di depan? Ya, Al-Fatihah itu juga disebut umul kitab, induknya kitab umul kitab. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu lengkap isinya, maka dikatakan umul kitab. Ya, ada tauhid yang di situ kan pokoknya dalam Islam itu kan tauhidnya kuat, ketergantungannya kepada Allah, ya, minta pertolongan hanya kepada Allah, jauhkan dari jalan yang sesat, ya itu. Maka di situ ditulis di depan lah itu semua itu sudah sejak zaman Nabi seperti itu kita menerima seperti itu. Ya. Karena hakikatnya yang tahu susunan ini surat apa baqarah ini surat Anisa ini surat ini diletakkan tak tapi kan Nabi yang tahu. Sahabat-sahabat Nabi pun tinggal menyusun apa yang dikatakan oleh Nabi Apalagi? Pertanyaan berkenaan dengan brosur sebentar cukup saja. Ya, baik. Kalau kita jawab pertanyaan yang lalu masih banyak ini yang hutang belum terjawab ini. Pertanyaan akad 20 Januari 2013. Yo. Bolehkah kita berharap mati dalam jihad di sabilillah? Nah ya. Jadi siap berharap berharap mati. mati dia mau berharap mati itu gimana? Ya, berharap mati bilah boleh saja, tetapi jangan menyengaja mati. Ya. Kalau perang di jalan Allah itu harapannya juga lain kalimatilah untuk meninggikan kalimat Allah. Ya, ya berkabung tentara Islam tapi berharap mati ya bubar nanti. Ya, li'i'lai kalimat untuk menjulang tinggikan agama Allah orang kafir yang meremehkan, menghina, melecehkan orang musyrik juga termasuk menginjak-injak agama Allah ini maka harus kita hadapi, kita luruskan tauhidnya biar benar anda pun begitu kok diperangi, nah, kita tidak boleh mundur. Berani, andai kata mati, mati fisabilillah tapi harapannya jangan matinya, tapi harapannya menjulang tinggikan agama Allah. Adapun resikonya mati, maka tadi digembirakan. Pastabshiru bi baikumuladi, bayak bih. Bergembiralah kamu. Jual beli dengan Allah. Karena kalau kamu nanti di jalan Allah, baik kamu nanti membunuh musuh atau dibunuh masuk surga. Dibunuh atau membunuh maka jangan takut mati, tapi jangan menyengaja untuk mati, berharap mati sahid boleh saja, tapi bukan berarti tujuan utama berharap mati sahid, tapi tujuannya itu menjulang tinggikan agama Allah. Itu namanya jihad fisabilillah. Apalagi ketika seorang khotib mulai berkhutbah seperti pada umumnya yaitu membaca hamdalah, syahadat, salawat, wasiat takwa. Apakah seperti itu sudah sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sudah betul. Yang kotip-kotip di masjid itu di mimbar-mimbar Jumat itu sudah betul gitu. Sudah betul gitu tuh. Ya, memang seruan utama itu kan mengajak orang bertakwa kepada Allah. Yang pokok itu. Adapun setelah itu mau menerangkan apa aja silahkan. Yang penting tidak keluar dari aturan agama Allah. Apalagi kalau suami setiap hari memanggil istrinya dengan perkataan ibu, maka apakah status suami tersebut menjadi gugur? Ber? Jadi gugur ya maksudnya? Eh? Terus jadi anak gitu. Oh, nah, padahal istri memanggil suaminya ya bapak. Ya, kadang-kadang bapak manggil bapak, nah itu ya jadi anak. Jadi ini suami jadi anake ibu, jadi anake istri, ya tak? Istri jadi anake suami itu ya ta? Ya. Memanggil itu maksudnya kan membahasakan anaknya. Maka sebelah anaknya, maka anaknya biasanya ikuti ibunya, ikuti bapaknya. Kalau ibunya, bapaknya biasa memanggil ibunya Umi, nanti anaknya ya ikut Umi. Ya. Kalau ibunya memanggil bapaknya memanggil suaminya Abi, biasanya anaknya ikut-ikut Abi. Ya, kalau memanggil ibunya, istrinya tadi suaminya biasa memanggil mama, ya. Nanti ya anaknya ikut mama. Nah, cenderung diuntun wis mama. <laughs> Ya. Gitu kan? Nah, itu maksudnya membahasakan anak Ya Tidak apa-apa itu boleh. Apa ibu Tapi orang jadi anaknya ya, Nek. Kamu seperti orang-orang ya kebiasaan di Arab sana memang manggil suaminya ya namanya saja, namanya ya namanya saja. Bagi orang Jawa kurang pas itu. Kalau itu kebudayaan saja, bukan tuntunan. Dayaan. Ya, tadi manggil suaminya namanya Muhammad ya panggil Muhammad gitu aja ya kalau kita kan istri kok suami suaminya kok jangkar itu kan kurang sopan kalau di Jawa kurang sopan nanti kan tidak bisa membedakan dengan anaknya suaminya memanggil istrinya memanggil suaminya panggil namanya saja nanti kan kode kan karo anak Suaminya misalnya jangan selamat, mat, itu tolong juga nana wi anu mat. Tidak ah, bisa. Hmm. Apalagi warga kami ada yang menjadi pedagang dua orang. Pedagang yang lama menjual dengan harga yang agak mahal. Pedagang yang baru menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Apakah yang seperti ini melanggar tuntunan atau memang tidak dibolehkan Ustaz? Boleh. Dagangannya bodoh toh? Ya. Si A jual sama si B dagangannya sama. Si A harganya lebih mahal, si B harganya lebih murah ya tergantung pembelinya pilih yang mahal apa yang murah kan gitu tuh. Ya. Wong barangnya bodoh kok. Lah kok murah kono? Nah, itu berarti Mengenakan si pembeli itu malah. Boleh. Lah mungkin si A tadi mengambil untung banyak, kalau si B cukup ambil untung sedikit saja, sedikit tapi aja, gitu kan? Nah, tidak masalah itu, boleh aja. Apalagi apa hukumnya uang takziah kalau dibelikan sajadah atau karpet kemudian disumbangkan ke masjid pahala amalnya apa menjadi hak si almarhum atau yang hidup Ustaz? Nah uang itu disumbangkan pada yang hidup atau yang mati? Ya? Nah disumbangkan yang mati kuburan bareng sing mati kuwi benti pek sing mati. Ya, uang itu diberikan untuk yang hidup untuk meringankan beban yang hidup tadi. Kalau dalam Islam itu kalau ada orang mati, ya, supaya membawa makanan-makanan untuk menjamin yang hidup bukan menjamin yang mati karena dia sedang berkabung mungkin masak pun megah ya untuk aktivitas untuk masak apalagi kerja tidak mau lah padahal kalau dia tidak mau kerja makan kebutuhan makan tiap hari itu makan maka sahabat yang lain menjamin paling tidak tiga hari tiga hari. Dan nah, nanti tiga hari harus semangatnya kembali, jangan susah. Keterlaluan berkepanjangan ditinggal mati itu ragil nyambut gawe, ragil mangan dan nah, nanti dah ngusul nanti. Ya. Dah, ya, maka itu orang kok malah ya dijalui mangan tiga hari, tujuh hari malah kon makani terus. puluh hari, seratus hari, enggak begitu, ya Nah, itu orang itu. Jadi kalau tadi disumbangkan itu tujuannya untuk meringankan bagi yang hidup tadi, mungkin untuk beli apa itu tanah untuk menggali. Kalau di kota kan mengubur orang aja kan bayar juga itu, bayar. Juga mungkin waktu tadi waktu sakit di rumah sakit banyak biaya yang dikeluarkan atau yang lain-lain. Nah ternyata yang kepaten itu orang kaya sudah. Wes aku butuh sumbangan KPG, tak sumbang gawe neng Metese kono kan ku bangun SJIT di Metese sana no. Atau di Sukoharjo. ini saya ngepek siapa? Ya sing ngurit Tapi yang karpe ini tak koyo karpet gue masjid tak ini bukan karpe sing mati. Ya, orang mati di karpet. Ya, jadi orang mati itu Menurut ayat ya, menurut Quran bukan menurut akal. Quran mengatakan man amila solihan falinaf sihi. Siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Ya, lah orang mati sudah tidak bisa beramal soleh, tidak bisa beramal yang jelek, baik, buruk tidak bisa beramal, sudah mati sudah selesai. Katakan apa yang dia peroleh ya apa yang dia usahakan ketika hidup. Maka amal yang dibawa seperti kalung yang melekat pada lehernya. dah, Dah itu saja, tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Maka amal kebaikan untuk yang berbuat itu sendiri. Siapa yang berbuat jelek, ya dosanya akibatnya untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang berbuat baik pahalanya untuk orang lain atau orang berbuat dosa dosanya dipikul orang lain. Quran mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bisa memikul dosanya orang lain. Wa alaisa lil insan illa masa'a. Manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali masa'a. Apa yang sudah dia usahakan sendiri. Jadi kalau dia usahakan sendiri, dia amalkan sendiri, nah itu yang dia dapat. Kalau usahanya orang lain untuk dirinya itu nggak bisa. Masing-masing untuk diambil bagi pelakunya sendiri-sendiri. Namun kalau ada yang meyakini, ya kita sebagai ini ganjarannya jengkel mati, tak boleh ke nggo gusing mati, tak gaweke ya silahkan begitu. Tapi kalau kita berdasarkan dalil-dalil Quran dan sunnah Nabi tidak ada yang seperti itu. mengenal riwayat putu ngaki kain baik barang lah menunggu Baik sudah mati. Putune saya ngerti nek dhisik akik koin baik ini Tuh akhirnya ke sapi atau belah ke wedus Sisa ngiras pantas digo koi baik. Ada ndak yang begitu? Hmm, kamu juga begitu tak Nah, karpe nu bekti neng wong tua. koi baik, baik sir akekoh. Dilihat dari segi agama sama sekali tidak nyangkut. Apa menepak putung putu koi baik iki Ya? Padahal akikah itu menyembelih kambing pada hari ke tujuh. Ya tak? Lah nek iki putune akikah bayi hari ke berapa sudah? Berapa tahun? Apalagi punya keyakinan saya simbah ini rung akikah so kono tumpaan. Kan ada keyakinan tak? Akekoh itu nanti binatang yang akik diakikahkan itu nanti untuk tumpahan yang suargo kan kan gitu tadi keyakinannya. Nah itu juga nggak ada dasar kebenarannya. Tapi itu sudah turun temurun sejak mbak ini anak ini neng putune yang buyute ngono kuwi. Mula agama turun temurun. Ya, kepercayaan. Telah mau buka sumber agama yang sebenarnya baru konangan oh tiba ora nek tuntunane ngono kuwi enggak ada yang wis turun temurun walaupun tidak ada tuntunannya harus ninggalke ya buat terutama tanggane jane wis arep ninggalke tanggane sing usil mosok mbahmu mati ra mbakake koi nah aku ya ora ramangane gak wedhus no <laughs> nah, apalagi saya mengaji di sini sudah cukup lama tetapi kenyataannya belum bisa memerangi kemalasan saya. Terutama ketika saya akan menjalankan sholat wajib dengan pergi ke musola atau masjid. Sebab kesibukan pekerjaan. Walaupun setiap kajian di kelompok selalu disarankan bahwa kalau sholat wajib bagi pria itu di masjid. Apakah saya termasuk orang munafik? Apakah saya ditakdirkan menjadi orang yang pemalas Mohon saran dari al ustaz agar saya tidak terlanjur pada kemalasan untuk menjalankan ibadah menurut tuntunan Ustaz. Ya, itu tergantung kamu. Ya, kalau kamu sudah merasa wah yang masjid kok malas lah. Supaya dia malas ya kamu paksa sendiri hilangkan kemalasan itu. Ora kok itu takdir ya rasa duwai. <laughs> Takdir, enggak ada takdir macam itu itu enggak ada. Allah mentakdirkan semua itu orang baik sebenarnya. Lah jadi buruk jadi malas itu karena dirinya sendiri, bukan dari Allah. Ya kan? Dan dari Allah. Maka kalau kamu merasa takdirkan malas, Allah tidak merubah keadaanmu kalau kamu tidak mau merubah sendiri. Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum. Kalau kaum itu tidak mau merubah keadaannya sendiri. Kalau kamu merasa malas supaya jadi orang rajin ya diobati malahnya diberantas, dipaksa. Nanti lama-lama sudah menjadi kebiasaan, kamu hilang kemalasan itu. Apalagi saya salah seorang siswa SMP di Gemolong mempunyai teman di asrama yang iri atau dengki dan sering menyebarkan fitnah tentang saya sehingga teman-teman yang lain tidak menyukai saya. Akhir-akhir ini saya sering dicela dan yang paling parah jika di kamar adalah saya dianggap seperti benda mati. Saya sering dipukuli, ditendang dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Karena dengan diperlakukan yang demikian itu sampai saya tidak betah tinggal di asrama Ustaz. Ah, itu lapor noneng pembina sama atau kepala sekolahnya sana. Mosok kamu ditendang dan ya meneng baik, ya mati tenan kita ini. Kalau kamu benda hidup, Ditendangkan bisa sambat, ya dah. Iya. Dipukul bisa sambat. Nah, sambatnya kepada siapa? Di sana itu ada pembina asrama, ada guru-guru, ada kepala sekolah. Sampaikan pada salah satu di antara mereka. Ya, nanti yang tukang mukuli itu, masa di asrama kok ada tukang pukul? Ya, kalau dia tukang pukul tidak bisa dihentikan ya, yang tukang pukul nanti disingkirkan. Tidak boleh gitu, itu biasa sama Ya, memang di asrama itu kumpulan dari banyak anak-anak yang tidak punya orang tua semua. Artinya orang tuanya tidak di situ gitu loh. Lah orang tuanya ya penggantinya ya para pembinanya, para guru-gurunya itu orang tuanya. Ya, maka kalau di rumah tanggamu sendiri kakak beradik dan sebagainya sering ada berantem padu sama padahal tunggal bapak tunggal ibu. Dan nanti kan laporannya kepada bapaknya. Ya, katanya anaknya banyak terus yang ngomah kakaknya karo adine sering bertengkar lah itu kan nanti penyelesaian bapaknya jadi nah, di sana juga begitu kalau ada ya anak yang nakal menganiaya temannya sampaikan pada bapak atau ibu guru atau para pembina asramanya di sana kalau kamu di asrama yang cepat kepada pembina asrama nah, dan asrama pun tidak bisa dipisahkan dengan sekolah memang itu asrama sekolah maka boleh sampaikan pada kepala sekolah, pada guru, ya itu bisa. Nanti kan dipanggil, dinasihati apa yang menyebabkan kamu memukuli anak. Ya, teman-temanmu sendiri kenapa? Ya, kalau kamu laporkan di sini tidak menyelesaikan kan, maka langsung aja. Tapi ini guru-gurumu juga ada, kepala sekolahmu ya ada. Otomatis nanti kamu akan ditindaklanjuti itu, akan terjadi itu. Maka jangan tidak kerasan di asrama, oh, asrama itu ya tempatmu kok. Dibikin tidak kerasan oleh yang lain ya. Sama haknya kamu di asrama dengan teman-temanmu yang lain haknya sama. Harus bisa saling membuat kerasan satu dengan yang lain. Justru di sekolah, di asrama itu tempat membina, tempat membangun rasa kekeluargaan yang mantap. Ya, rasa kebersamaan, karena Islam menganjurkan, mengajarkan kepada kita seperti sesama muslim itu seperti satu tubuh. Bagaimana terwujud dalam satu asrama itu? Ya satu tubuh satu sama lain saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling nasihat menasihati. Nah begitu sudah terjadi begitu, jangan sampai terjadi permusuhan. Maka kalau terjadi konflik permusuhan satu sama lain, sampaikan pada bapak ibu guru atau pembina yang ada di sana. Nanti mesti akan ada penyelesaian yang lebih baik. Apalagi? Apakah orang yang berbuat salah, yakni berzina, tidak boleh bertaubat? Kau setiap kali mengikuti pengajian, setiap ada peresmian, selalu saja dimalu-maluin oleh saudara-saudara kita. Memang saya pernah dipaksa zina kawan kerja saya di Jakarta. Tetapi saya tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah saya dan nasihat Ustaz di cabang saya supaya saya memperbanyak ibadah dan zikir. Mudah-mudahan taubat saya diterima Allah Ustaz. Masa kok dipaksa dipaksa ini gitu? Eh? Dipaksa zina. Apa wong iso dipaksa zina? Kamu laki atau perempuan yang tanya ini? Kalau laki dipaksa zina apa bisa? Ya tak? Kalau perempuan mungkin bisa dipaksa namanya diperkosa itu. Masa memperkosa laki-laki? Ya, bareng ngerti dipaksa zina, lho malah tuman. Saya kira orang dipaksa ya malah mangkat diri wah kue maksa kue beneran aku ya, kalau manusia kamu satu perbuatan dosa ya bertobatlah Jangan diulangi lagi. Dan jangan sampai kamu dipaksa lagi. Wong kamu di dunia tidak hidup sendiri. Ya misalnya di ruangan ini, di rumah dipaksa kamu sini kamu lari keluar dah bengok-bengok itu sudah banyak orang nulungi kamu. Nah, dan dipaksa kok mau nih, wah murah gelem, murah gelem terus itu ya. Nah, itu tidak dipaksa itu namanya. Ya, bertobat pada Allah. Zina itu perbuatan dosa besar. Ya. Dosa besar bukan dosa kecil. Maka bertobat pada Allah, mohon ampun. Ya, ditebus dengan taubatnya tadi ya, tidak diulangi lagi seumur hidup. Kemudian diiringi perbuatan dosanya tadi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan pada yaumul hisab nanti amal baiknya dengan amal jeleknya, dosanya dan pahalanya dihitung oleh Allah banyak kebaikannya. Kalau banyak kebaikannya, dosa-dosanya terhapus. Innal hasanat yudhidna sayiat. Punya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan-kejahatan itu. Jadi bertobat, taubatan nasuha. Selama kamu masih hidup, masih sehat, tobat. Aja tobatnya mati Atau sudah tidak bisa berbuat itu lagi baru bertobat Kalau kamu tidak tobat dan tidak bisa berbuat, kok baru bertobat. Maka orang yang berbuat salah, berbuat dosa, dikatakan oleh Allah itu segera. Dalam surat An-Nisa 17 itu kan segera. telah melanjurkan, terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa, segera bertobat jangan ditunda-tunda. Apalagi di keluaran saya belum ada orang yang mengaji di MTA Tampaknya baru saya sendiri. Setelah saya ngaji di MTA, banyak masyarakat yang mulai tahu. Lalu saya dibenci. Pada suatu saat setelah selesai sholat maghrib, imam berceramah yang isinya menyindir pengajian MTA. Karena di desa saya masih lekat dengan tradisi tahlilan, selamatan, dan lain-lain. Kata imam tadi, bahwa guru besar yang menjadi guru pengajian di desa saya itu dekat sekali dengan Rasulullah dan menerangkan bahwa tahlilan akan sampai kepada yang dikirimi seperti mengirim surat. Yang penting jelas alamatnya. Apakah keturunan Rasulullah ada yang sampai ke Indonesia? Bagaimana menghadapi semua itu? Dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah ngaji di FT FTA. Itu tuh tidak perlu dihadapi, biar saja dia ngirim surat apa seperti orang digambarkan seperti orang ngirim surat. Nanti ada ada surat khusus, ada surat kilat, ada kalau perangkonya banyak ya dan teko. Tentu bayangannya kan seperti orang hidup di dunia ini. Nah dunia kamu ngirim surat orang sing mbok kongkon tukang pos dia digaji. Lah kalau kamu ngirim pahala sing mbok kongkon sopo Eh? Siapa yang kamu suruh? Hmm? Siapa siapa yang kamu suruh? Tolong ya ini ganjaran saya baca Fatihah itu dikirim ke sana sing mbok kongkon sapa? Hmm. Allah, kamu menyuruh Allah. <laughs> Namun bagi yang masih punya keyakinan kiriman-kiriman itu silahkan. Ya. Kalau kita tidak meyakini sama sekali. Hmm. Lah yang tidak meyakini maka tidak pernah ngirim. Tidak pernah ngirim kamu suka ngirim, ya ngirim sing ora seneng ngirim ya ben ora ngirim gitu lah. Kenapa ndak ribut ngirim karo ora ngirim? Ya. Apalagi Nabi dikirimi Fatihah gitu. Kebacamu Fatihah tau gratul dikirim ke yang Nabi. ya kan? Di sana di Purworejo dulu saya pernah ngisi pengajian sebelum ada MTA Purworejo sana. KKN dulu mahasiswa di sana. Ya bulan sekali berapa kira-kira dua tahun atau satu tahun ya tidak jadi waktu itu ya di sana itu ada arisan kulhu bukan kesepul karo tahu ya kulhu maksudnya kulhu Allah ya. jadi arisan itu waktu itu ya pengajian saya biasa buka banyak tanya jawab itu ya yang nanya juga orang sana. Gimana Ustaz kalau kita kumpulan mengadakan arisan, kulhu Allah wahad, nanti dikopiok kan? Arisan yang dapat Nah, semua niatnya membaca kulhu berapa ribu kali, tujuannya diserahkan kepada yang dapat arisan itu untuk dikirimkan kepada saudaranya yang sudah mati. Kulhu Allah wahad. Nah, terus besok meneh Jaga kopian lagi sing itu sapa gede kiriman kulhu lagi. Nah, itu waktu itu begitu. Nah sekarang kalau dilihat dari tuntunan agama, apa ada ndak? Saya belum pernah menemukan sampai hari ini. Hari sama kulhu terus kirim ganjaran. Saya katakan ya, kalau orang bisa mengirim ganjaran pada orang lain, kalau kita-kita itu nggak pantas. Dosamu karo gajaranmu itu Oke Oke sendiri Ya dosa aneh lah kok maca Quran itu ganjaran kirim ke wong liya. Apa gue surah. Andi kata boleh kirim ganjaran itu saya rasa Nabi Muhammad SAW itu tidak punya dosa, beliau sini gajaran tok. Tidak punya dosa kok. Nabi itu masum terjaga dari dosa sehingga amal perbuatannya semua pahala. Iku era tau ngirim ganjaran. Lah kita kita ini dosane sak gajah. Ya. Ganjarannya mbong sak kancil. Lah kok malah mbok kirim-kirim terus gimana? Ya. Namun demikian, ini sekali lagi, yang masih punya keyakinan seperti itu silahkan. Ya lah, silahkan. Malah ada lagi kok. Orang ketika hidup zikir. Zikir itu sambil ngitungi dengan kerikil. Jom nanti berapa karung pesen soalnya aku mati ini kirim no. Karung sini kerikil itu kuburan bareng saya. Itu menjadi saksi bahwa saya membaca zikir, membaca la ilaha sebanyak kerikil di karung ini. Ini orang buat kirim ke Gusti Allah lali sing ngitung. <laughs> Itu kan meremehkan Allah kan. Meremehkan Allah. Allah kok lali. Lupa, tidak tahu, tidak mengerti itu sifat kelemahan. Maha suci Allah dari segala sifat kelemahan. Allah mempunyai makhluk sekian macam bentuk dan wujudnya. Tidak ada yang tidak diurusi oleh Allah. Semua terurus semua. Ya, maka kalau kita baca pikir pada Allah rasa nganggu hitungan kerikil kan ngan, ngancani dikuburkan di sana itu Allah sudah tahu. Sudah tahu. Nah, ah, dalam hati kita aja Allah tahu apalagi yang kamu ucapkan. Ma yafidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, dicatat semua ucapan yang keluar dari mulutmu dicatat semua. Maka kalau kita tidak kembali pada Quran dan Sunnah, sumbernya agama Islam, agama Islam itu tampak tingcel kenik, tidak karuan gitu. Ya. Digagahnya kayak orang masuk akal. Tapi itu kita warisi dari mbah-mbah kita dulu seperti itu. Apa kita ini bukan berarti meremehkan ajaran mbah kita dulu, bukan. Mbah kita dulu dapatnya ya seperti itu, ngajarkan pada cucunya seperti itu kan dah pas. Oh dia dapatnya seperti itu. Lah, Armulang mulang yang ngopo nek ngerti ilmu kau yang ngono, ya mau ngajar yang anak. Nah, ternyata mbah-mbah kita dulu itu juga ngakunya Islam, tapi belajar Islam itu bukan dari sumbernya. Baca Quran itu cukup. Hmm. Baca bisa dapat pahala. Atau kadangkala Quran itu dibaca kalau nanti ada orang mati. Dikatakan 10 kali atau 100 kali panggil orang lah itu dikirimkan ke sana. Ya. Tidak ada niat atau belum tergerak hatinya untuk memahami isinya Quran itu apa gitu. Nah setelah kita membaca Quran ternyata isinya seperti itu. Nah maka itu kita juga patut bersyukur walaupun dengan ilmu yang sangat terbatas pada saat itu, tapi mewariskan kepada generasi anak cucunya tetap bertahan dalam Islam. Ya. Nah sekarang ini setelah kita tahu sumbernya Islam dari Quran dan Sunnah, maka kita mengislamkan dengan betul orang-orang yang sudah mengaku Islam. Ojo ngislamke wong kafir, saya wong Islam itu diislamke tenan. Biar tahu kamu Islam, oh ya Islam, Islam ini gini loh. Islam itu begini, kata Allah, suruh mengikuti Al-Quran. Wa nahada sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wala tattabi'u subula fatafarqa sabili. Dalikum basokum bihi lalakum tatakun. Ini Islam. Kalau kamu Islam, kitab mu apa? Quran. Allah mengatakan, ikuti Quran ini. Ini jalan yang lurus. Kalau sudah kamu mengaku kitab susinya Al-Quran, jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Jalan selain Al-Quran itu, fatafarokobikum ansabilih. Akan mencerai berikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Nah, maka kalau kita sedang Al-Quran, jalan-jalan selain Al-Quran singkirkan semua. Kita ikuti aja jalan Al-Quran, jalan yang lurus itu. Itu namanya mencintai Quran, bukan sekedar dibaca. Itu ya. Apalagi? Saya seorang suami yang insya Allah mampu fisik dan ekonomi. Saya seorang pengusaha. Dan insya Allah bisa jadi imam dalam keluarga anak saya empat. Saya ingin menikahi janda miskin dengan empat anak yang suaminya sudah meninggal. Tetapi istri saya tidak membolehkan. Istri saya sering nuzus. Yang demikian itu solusinya bagaimana Ustaz? Oh ya tadi masih kurang ya jawabannya. Apa keturunan Nabi sampai di Indonesia ya? Apa keturunan Rasulullah yang sampai ke Indonesia? Bagaimana menghadapi semua itu tidak perlu dihadapi orang semacam itu. Kalau keturunan Rasulullah sampai di Indonesia itu mau apa toh kamu? Ya. Ya. Katanya dia orang yang paling dekat dengan Nabi, saya ngomong sopo. <laughs> ya Orang sekarang itu tidak ada yang dekat dengan Nabi. Ya, dekat dalam arti dekat. Masa wong Nabi 15 abad yang tahu yang lalu Tentang kedekatan, keturunan dan sebagainya itu siapa sih ngerti? Ya siapa yang tahu? Ya. Nek kaya awake dhewe iki ora mungkin keturunane Rasulullah. Ya ta? Tidak mungkin. Rasulullah itu orang Arab. Apa seluruh orang Arab itu keturunan Rasulullah? Ya, ya tidak. Nah sekarang Rasulullah mengajarkan itu bukan untuk menjamin keturunan-keturunan, membanggakan keturunan. Malah Nabi mengatakan siapa yang membangga-banggakan keturunan, Nabi mengatakan loh ini ya, derajatmu itu hanya seperti kumbang pemakan tai. Ngerti? Wawung breng gitu loh. Jadi nek aku wah itu keturunan Nabi aku tuh aku wong sak derajatmu pada wawung breng. pada wawung breng gitu Sebab yang dimuliakan oleh Allah itu bukan keturunan Nabi, bukan keturunan Dali, bukan keturunan ya inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa anaknya Nabi belum tentu mulai anak Nabi Nuh termasuk kafir ya? anak Nabi Nuh itu kafir maka Allah mendatangkan azab tenggelam dalam banjir berserta orang-orang kafir Istinya Nabi Nuh ya begitu katut dalam banjir Ketika Nabi Nuh mohon kepada Allah, ya Allah itu anakku selamatkanlah ya Allah anakku itu keluargaku. Langsung dijawab oleh Allah, hai Nuh kamu jangan bersikap bodoh. Itu anakmu bukan keluargamu. Karena apa? Amalun lahir soleh. Amalnya tidak amal soleh. Maka itu bukan keluargamu. Itu anak Nabi. Maka anak Nabi tidak jaminan si masuk surga. Enggak. Ya. Nah, maka surga atau neraka bukan dijamin karena keturunan, tapi karena iman dan amal soleh. Jadi andai kata keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang di Indonesia umpamanya ya diurutkan terus, tapi siapa yang sanggup ngurut ke itu siapa? Eh? Andai kata betul kamu keturunan Nabi itu mau apa kamu? Hmm? Mau apa? Balagi ditilak, wah keturunan Nabi kok raisin. Ya. Nabi jadi uswatun hasanah kok kamu malah tidak genah itu? Masa keturunan Nabi mabuk barang. <laughs> Nah, itu kan tidak pas kan. Maka jangan membanggakan keturunan. Yang dilihat seperti kata Ali bin Abu Thalib itu tidak membanggakan keturunan. Nah, Ali bin Abi Thalib itu sahabat orang muda yang masuk Islam pertama dan saudara sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Dia mengatakan laisal fata yakula ha ayakutala kana abi walakinnal fata ayakula ha anaga, gitu. Bukan seorang pemuda yang membangga-banggakan bapaknya. Ya, bapakku ini, bapakku ini. Oh, bukan, bukan pemuda yang Pantas dibanggakan kamu. Tapi seorang pemuda itu yang menyatakan apa adanya tentang dirinya. Ya, maka bukan bapakku, aku ya aku ini itu loh. Loh kamu kan anak jenderal, iya jenderal bapakku ning aku ya ngene iki. Gitu loh. Lah bapakmu kiai loh, iya kiai tapi aku ora mudeng agama Gusti. Nah gitu loh. Ya aku ya aku iki gitu loh. Jadi jangan membangga-banggakan orang tuanya tapi sadarilah dirimu itu siapa kalau bapak orang besar, yang besar itu bapak saya. Kalau saya kecil, udah. Nah, gitu. Jadi tidak boleh membangga-banggakan orang tua seolah-olah derajatnya katut terangkat karena orang tuanya. Hmm? Bapak Bapak bupati itu anaknya ya kaya bupati. Ya Bapak gubernur itu anaknya gayane merasa lebih dari anak-anak yang lain. Bapakku gubernur. Ini bapakmu lah kowe kok? Supaya apa coba? Nah. Maka itu kembali yang dimuliakan oleh Allah bukan karena anaknya Nabi, bukan karena anaknya siapa aja, tapi dimuliakan Allah karena ketakwaannya kepada Allah. Nah, rasa, mulai rasa gulai keturunan Nabi nih Indonesia rasa gulai keturunan Nabi. Sampai kamu gulai keturunan Nabi, tuasmu metur ora bakal ketemu. Ciri-ciri hmm. apa kan keturunan Nabi cirine apa coba? Kemudian seorang suami Iya Pak nana pertanyaannya tadi Saya lanjut Saya seorang suami yang insya Allah mampu fisik dan ekonomi. Saya seorang pengusaha. Dan insya Allah bisa jadi imam dalam keluarga. Anak saya empat. Saya ingin menikahi janda miskin dengan empat anak yang suaminya sudah meninggal. Tetapi istri saya tidak membolehkan. Istri saya sering khusus. Yang demikian itu solusinya bagaimana Ustaz? Dari ini kamu bisa lah, Raisa. Ya tak? Ya. Seolah insya Allah bisa jadi imam dalam keluarga. Ya. Nah, istrimu nusus saya bingung itu kok. Jadi kan nggak bisa kamu jadi imam dalam keluarga. Ya kan? Mau menolong, menikahi harta miskin, apa janda miskin, anaknya empat kasihan, mau dinikahi. Ya, baru akan menikahi itu istimewa istrimu sudah nusus. Nah kamu sebagai kepala keluarga katanya bisa menjadi imam tadi bagaimana? Iya coba. Lah kok aku berarti aku lagi iso kowe ra <laughs> nah, Kalau kamu sebagai imam keluarga mesti bisa mengatasi wong baru akan datang dan usus dan nanti kalau betul terus bagaimana jadinya? Dijelaskan, dididik istimewa tadi dijelaskan tentang pengertian agama. Jangan menolak apa yang yang dibolehkan oleh Allah. Kamu sebagai suami kalau mau menikahi lagi orang lain atau orang wanita lain ya juga harus konsekuen. Maka istimu dijelaskan ya dijelaskan tentang tunan agama sebagai imam itu arijal kawamun alam nisa maka sebagai pemimpin dijelaskan nusus tadi karena mungkin belum paham tentang aturan agama atau mungkin belum bisa menerima keputusan Allah itu. Lah diterangkan dengan agama untuk surat Al-Ahzab ayat 36 itu Allah mengatakan kalau Allah dan Rasul sudah membuat suatu ketetapan kebolehan tentang sesuatu atau tidak bolehnya tentang sesuatu <clears throat> kalau orang yang beriman tidak ada pilihan lain Allah membolehkan ya sudah kami tidak akan melarang wong Allah membolehkan Ya? ya, barang siapa ya? ya, barang siapa tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sudah sungguh penyentep apa? Sesat jauhnya Coba dibaca ayatnya. 36 surat Al-Ahzab itu. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin. Nah, ini laki-laki dan perempuan yang mukmin. Terus Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka Ya, Kadang Kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan tentang suatu urusan Urusan pernikahan itu menurut ketetapan Allah Laki-laki boleh menikah lebih dari satu Lebih Walaupun dengan syarat. Asal syaratnya bisa dipenuhi, boleh. Dan nah, kalau sudah begitu, kalau kamu orang laki-laki mukmin atau perempuan mukmin, Allah sudah membolehkan, tidak ada pilihan lain. Ya sudah boleh itu. Terus kalau ada pilihan lain, terus kan? Dan barang siapa mendurakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Nah, ya. Kalau Allah membolehkan terus kamu melarang itu sesat kamu. Sesat dan sesat yang nyata gitu. Maka solusinya dimengertikan tentang agama dan disuruh taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Tidak ada solusi lain kecuali itu. Kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, kamu sesat-sesat yang nyata. Wong Allah membolehkan, wong kamu tidak membolehkan. gitu kan? Apalagi saya sudah mengaji Bagaimana kalau saya menjual kijing dan menjual baju bela diri Ustaz? Hmm. Apa hubungannya baju bela diri dengan kijing? Ya kok ah baju bela diri dikatut itu jual kijing. Hmm. Baju bela diri boleh saja menjual baju bela diri. Ya. Contoh kok gandenganmu karu kijing itu ya hubungannya. Hmm. Kalau kijing itu ada larangannya. Saya bacakan hadisnya ya. An Jabir qala naha Rasulullah SAW alaihi wasallam ayyu jassasal qabru wa an yu'ada alaihi wa an yubna alaihi hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 667 dari Jabir ia berkata Rasulullah SAW melarang mengapur kubur menduduki dan mendirikan bangunan di atasnya. Maka kalau sudah tahu bahwa itu dilarang, ya sudah. Jadi mengapur kucing itu di, di kabur atau di, diberikan bangunan di atasnya, dibangun kuburannya itu atau menimboknya itu ada larangannya hadisnya riwayat muslim semua ahli hadis mengatakan muslim itu hadis yang sokeh pada umumnya Hadis yang diriwayatkan Muslim, diriwayatkan Bukhari itu hadisnya sokeh. Hmm? Ada pun jual ya baju bela diri tadi tidak ada hubungannya dengan dengan kijing itu. Nah menjual kijing ada larangannya karena kijing itu nanti mesti dipasang di di kuburan. Sedang mengijing tadi dilarang loh kok kamu menyediakan alatnya itu biaya. Nah kalau baju bela diri tidak ada masalah, boleh. Jual baju besi ya boleh. Kalau kamu bisa, baju besi. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan khilafiyah, Jadi khilafiyah itu suatu perbedaan pendapat, dalilnya sama. Dalilnya sama, tetapi pemahamannya berbeda. Ya, ada dalil tetapi pemahamannya beda. Ini yang namanya khilafiyah. Seperti kunut yang biasanya. Kunut itu khilafiyah. Dalilnya ada. Nabi pernah menjalankan kunut itu. Ya, ketika terjadinya bencana 70 orang sahabat yang hafal Quran dibunuh semua oleh orang-orang kafir. dan Nabi sangat sedih saja. Beliau siap sholat berdoa. Hmm? Siap sholat berdoa. Kunut panjang. Hmm? Nah setelah Allah ingatkan dengan surat Al-Imran 128 itu Nabi berhenti karena Allah mengatakan itu bukan campur tanganmu itu urusanku apa mereka saya ampuni atau saya hukum itu urusanku bukan campur tanganmu Nabi berhenti Nah ya. sekarang ini setiap ada musibah yang menimpa kaum muslimin, misalnya di Irak, sekarang di Palestina, ada yang mati, banyak mati diserang Israel, lah itu dari musibah. Terus umat Islam mengatakan siap salat ah, adakan doa kunut, katanya kunut mazilah Karena pada saat itu bersamaan dengan Nabi kunut itu juga dikata musibah itu. Nah ini dah sama dong. Tapi yang yang lain sekarang Nabi sudah tidak. Maka walaupun ada musibah-musibah kunut nazirah itu tidak dilakukan oleh orang Islam. Karena ketika Nabi melakukan itu belum ada teguran dari Allah, tapi setelah ditegur oleh Allah berhenti dan tidak melakukan lagi. Nah, nah ini sama-sama dalilnya Nabi kunut ketika ada musibah, tapi Nabi terus berhenti. Nah sekarang orang Islam masih banyak melakukan kunut nazilah setiap ada bencana yang menimpa kaum muslimin di mana saja. Nah itu namanya khilafiyah. Yang masih me menjalankan kunut nazilah setiap ada musibah ya silahkan. Yang tidak jangan dipaksa untuk ikut. Nah, saling menghormati. Nah itu namanya khilafiyah. Kalau usoli dan tidak usoli itu bukan khilafiyah. Sholat nganggu usoli, kono orang usoli, itu bukan khilafiyah. Ya, kalau khilafiyah itu ada dalilnya, pemahamannya berbeda. Lah usoli itu tidak ditemukan dalilnya sampai sekarang. Tapi yang mau begitu silahkan. Nah ini apa jadi orang Islam itu Wong bagi kita itu nanti kalau keliru atau benar itu bukan urusan manusia yang kalau benar kamu memberi pahala, kalau salah kamu menghukum tidak. Ya, semuanya itu akan serahkan kepada Allah. Maka kalau kita melakukan suatu perbuatan ibadah benar ya Allah akan beri pahala. Kalau salah ya Allah yang akan memberi hukuman. Manusia nggak boleh campur tangan urusan itu. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillah kalau sudah masing-masing begitu ya sudah ternyata kok berbeda kan beda ya lana amaluna walakum Um, bagiku amalku, bagimu amalmu. Amalku nanti Allah yang akan menilai, amalmu juga begitu. Yang akan memberi pahala atau memberi hukuman Allah semua. Bukan kita sesama kita tidak, maka nggak perlu kita mau menyalah-nyalahkan ibadahnya orang lain dan juga kalau kita disalah-salahkan orang lain nggak perlu sakit hati ya Wong kita bukan untuk kamu sholat saya ibadah saya bukan untuk kamu untuk Allah Perkara kamu menganggap tidak benar, tidak masalah. Belum tentu kamu menganggap tidak benar, Allah juga mengatakan tidak benar, belum tentu. Nah kita serahkan pada Allah. Lah kalau orang yang mengerti agama itu enak, jadi tidak titik-titik beda jadi musuh. Ya? Tidak sama terus dianggap lawan, harus dibubarkan, harus diberhentikan. Ya? Tidak boleh adakan kegiatan, tidak salah apa. Kalau memang yang kamu yakini itu satu kebenaran, ada kegiatan pengasihan yang mengajarkan berbeda dengan apa yang kamu yakini, kamu tidak perlu sakit hati. Tidak perlu sakit hati. Kalau yakin yang kamu pegang ajaran itu benar, ajarkan saja. Ya kamu menyampaikan suatu kebenaran. Tempat lain juga menyampaikan kebenaran. Nah masyarakat luas biar mendengar, biar mengikuti, biar meyakini mana yang diikuti. Ya. Berarti MTA itu meyakini yang kita yakini, yang kita sebarluaskan itu kebenaran. Maka walaupun dianggap aliran sesat, aliran macam-macam sakarmu. Ya kan? Kita tidak perlu ngelek-elek kegiatan orang lain. Ya, kita sampaikan yang kita yakini kebenarannya. Masyarakat luas biar menilai sendiri. Melu apa yang kita sampaikan atau melu pengajian yang lain silahkan. Kita tidak usah berebut pengaruh, tapi kul khairat. Berlomba. Berlomba dalam mencari kebaikan. Nah, dalam berbuat kebaikan. Tidak perlu kita sakit hati, disedihkan. Misalnya ada pengasian, di sana ada pengasian. Alhamdulillah, mari. Karena pengasian, ini pengasian. dalam masyarakat kan milih melu kono, pemilu kene, terserah aja. Orang pun, oh jangan lupa lupa. nol sesat. Jangan ikut sana, sana itu aliran wahabi. Radio ini didanahi setan. Kok kowe tidak ngono isane sakit hati ya apa kamu? Ya, apa yang menjadikan kamu kok jadi seperti itu? Ya, radio didanai setan mbok ya wis ben. Andai kata didanai setan tertun tenan, tapi radionya itu memandangnya Quran dan Sunnah. Berarti setannya kan setan sudah sadar. Ya, setannya sudah sadar jadi setan Islam gitu. Jadi Islam, karena yang disuarakan Quran dan Sunnah malah mengutuk perbuatan setan. Nah setan ini sudah membiayai radio dakwah berarti kan wis ora jadi setan. Harusnya kan gitu. Gimana ya setan-setan sekarang sudah mau mendanai dakwah itu berarti kan sudah baik. Ya. Daripada kamu manusia malah jadi manusia setan kan tidak baik. Nah itu mestinya nggak perlu sakit hati. Tidak sakit hati, tidak perlu iri sudah. Mengapa pengajian di sana kok jumlahnya makin banyak, makin besar, binaannya makin meluas sana kemari, sana kemari. Nah harusnya dipikir apa sebabnya? Apa yang menarik? Oh pantas setiap datang dikasih uang 500 ribu. Mula selamat barang gue Rene kan anjaluk di 500 saya Selamat dari Semarang tadi loh. Duduk di mana tadi? Ya? Datang kok dia tadi ketemu saya kok. Di mana selamat tadi? Ya. ya. Oh di atas ya. Dia kan tabayun ke sini katanya mendengar dato jai di Semarang ono yang datang di NTA kasih uang 500 ribu. Dia tabayun ke sini. Barang orang tiga iya malah tuh mantek kode. Ini datang lagi ya. Dia ada rombongan. Ya, masing-masing dengan biaya sendiri. Nah gitu kan? Kenapa kamu kok datang menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kebohongan? Nah, buat apa? Berarti kamu tidak yakin dengan apa yang kamu suarakan sendiri. Ya. Maka kita kalau ada orang-orang dakwah, tidak perlu takut. Ya. Ada orang dakwah Pendeta masuk kampung, pastor masuk desa dan tidak perlu takut kan? Ya, kita yakin yang kita bawa itu satu kebenaran. Tidak ada yang benar kecuali Islam. Itu harus menjadi keyakinan siap muslim. Masa ada pendeta, ada pastor mau menawarkan agamanya kita sudah bingung. Ya, biar dia menawarkan dia punya kewajiban dakwah juga menurut keyakinan mereka. Kita juga punya keyakinan rumah saya itu iya, iya. gandeng dengan rumah pendeta. Gandeng temboknya itu kelet gitu lah. Ya, tidak kan? pernah hidup hiduran apa-apa Jalan sendiri masing-masing saling menghormati. Ya, itu karena yakin. Maka kalau kita yakin yang kita bahas suatu kebenaran, sebarkan. Tidak usah ngelek-elek yang lain. Kalau kamu ngelelek yang lainnya berarti kan khawatir nanti kalau pengikutmu itu mengikuti sana. Biar aja kalau mengikuti ke sana. Kalau tidak yakin dengan kajian kita, meyakini tempat yang lain silahkan saja. Bukan apa kita? Nah, kita harus dengan keyakinan Islam itu jangan di nah, dengan keraguan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin gitu loh. Benaran itu dari Tuhanmu, kamu jangan termasuk orang yang ragu dalam kebenaran itu. Apalagi Bagaimana hukumnya kalau kita menggunakan software bajakan? Apalagi kalau untuk sarana dakwah, apakah kita termasuk mencuri? Misalnya software CD hadis. Karena saya ingin punya masternya, namun harus melakukan crack, yakni membuka keamanan software. Dan saya masih ragu kehalalannya, Ustaz. Ragu ya jangan dikerjakan. Islam kan gampang toh. Tak mayuri buka ilah malah yuribuk tinggalkan yang ragu. Kerjakan yang kamu tidak ragu. Ya. Sekarang itu apalagi kalau kitab-kitab yang dari Saudi Arabia sana atau dari Mesir, eh, dari Timur Tengah lah. Kamu mengambil ya dan dari sana fotokopi jadikan buku ambil mengakses lewat internet itu tidak salah malah dia senang mempunyai keyakinan. Saya menulis buku ilmu ini, kalau makin banyak orang yang memanfaatkan, dia merasa mendapat pahala yang semoga bebas di sana. Ya. Banyak anak sekolah sekarang itu mengakhir membuat tesis atau membuat apa itu skripsi itu ambil buku dari sana terus nanti di dan terus di kopi sendiri di sendiri jadi buku nah, tidak dosa nggak apa-apa karena malah senang. jadi ilmu yang saya tulis saya tuangkan dalam buku itu bermanfaat untuk orang banyak. Orang banyak. Apalagi Bagaimana hukumnya apabila kita memeriksakan kesehatan reproduksi istri ke dokter spesialis kandungan di mana dokternya seorang laki-laki Ustaz? Gak apa-apa kalau memang tidak ada dokter perempuan ya Dokternya laki-laki ya tidak masalah, dia ahlinya. Kita akan memeriksakan itu bukan untuk melihat sesuatu yang atau untuk bukan pornografi, bukan ini berobat atau memeriksakan itu kepada ahlinya. Lah kebetulan ahlinya laki-laki, tidak masalah. Kalau ada yang perempuan ya ke perempuan. Kalau yang perempuan ada adanya laki-laki terpaksa kepada laki-laki ya tidak masalah. Tidak hanya reproduksi saja, Ya, kamu berobat ke dokter laki-laki, perempuan dokter laki-laki atau laki-laki dokter perempuan, berobat apa saja, kalau memang dia dokter memeriksa pasiennya sesuai dengan apa yang dikendaki kan boleh. Apalagi apalagi dokter kandungan. Dokter kandungan itu ada yang laki-laki juga. Ada kan? Nah, padahal dokter kandungan ini yang diperiksa apa? Balandi apalagi sampai terus melahirkan. Eh, dokternya laki-laki ya, jadi ya periksa semuanya. Tidak masalah dosa, tidak kalau ahlinya dia. Nah makanya kalau nanti dokter perempuan perempuan, kalau adanya laki-laki ya laki-laki. Yang penting itu kita berubah tuh kepada ahlinya. Sebab kalau tidak ahlinya nanti malah menjadi rusak. Apalagi Pertanyaan tanggal 27 Januari. Pada sholat yang hanya dua rakaat, duduk pada rakaat terakhirnya, apakah seperti duduk pada rakaat kedua pada sholat yang empat rakaat Iya sama. Kalau duduk tahiyat terakhir, itu mbok salah dua rakaat, empat rakaat, tiga rakaat, satu rakaat, tahiyat akhir itu sama. Apa ada salah satu rakaat apa ada? Ada enggak? Ada, salat pikir satu rakaat boleh, Ya tahiyat akhir ya seperti itu. Nabi kita mengatakan karena Nabi SAW ida karena fi ataini fi ataini lataini kodi fihima salatu akhoro rijalahul yusra wa kota wa ada ala shiktohi mutawarok mutawarokan suma salam hadis Nasai jadi di sini terangkan dahulu Nabi SAW apabila duduk yang terakhir pada sholat dua rakaat, beliau menjulurkan kakinya yang ya menjulurkan kakinya ya, kiri dan duduk pada pantat sebelah kiri, yaitu duduk tawaruk. Nah, tawaruk itu ya dua tahiyat akhir itu kakinya yang kiri diselobokkan di bawah kakinya yang kanan begitu, pantatnya duduk bukan duduk di atas kaki tapi duduk di tempat tadi di lantai atau di tempat tikar atau karpet yang kamu sholat tadi di situ. tadi duduk dua rakaat. Kalau yang penting itu sholat atas duduk atas yang akhir sama duduknya. Apalagi beberapa bulan yang lalu saya melihat tayangan di televisi swasta yang menayangkan tentang umat Islam Indonesia yang melaksanakan ibadah haji pada masa penjajahan Belanda. Ternyata pada waktu itu orang boleh pergi ke tanah suci melalui pendataan yang ketat dan harus dikarantina. Setelah kepulangannya di tanah air, diwajibkan untuk memasang gelar haji di depan namanya. Bahkan peraturan itu dicantumkan di Setat Blad 1903. Bahkan info mengenai gelar haji ini bisa dilihat di internet. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Ibadah kok diatur oleh orang kafir? Orang kafir itu tidak mengatur ibadahnya. Karena waktu itu yang berkuasa pemerintahan memang orang kafir, ya Maka dia membuat peraturan dalam perjalanan sampai ke sana, ya, supaya mudah dideteksi dan sebagainya, ya, dia punya hak untuk mengatur. Tapi tata cara ibadahnya tidak diatur oleh mau tawafnya bagaimana, mau wukufnya bagaimana, mau sa'inya bagaimana, dia tidak ngatur. Jadi ibadah haji itu kan itu yang bersangkutan dengan tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumroh, nah itu mereka tidak ngatur, cuma mengatur dalam perjalanannya saja. Karena dari Indonesia ke negeri Saudi Arabia sana kan jauh, perjalanannya diatur. Tidak masalah, dia tidak ikut campur tangan tentang ibadahnya enggak. Tidak campur tangan. Apa sah hatinya? Sah saja. Sah saja. Oh, ibadahnya dia tidak ngatur kecuali nek dia ikut nyatur, Ya. Tawaf itu tujuh kali, dah tidak usah tujuh kali, dia cepat pulang kalau dari Indonesia tiga kali aja. Nah, enggak boleh gitu Lempar jumroh ya sekali aja. Ya, nah, enggak usah tiga kali tiga jumroh salah satu aja lempar pulang. Nah, itu enggak boleh. Kalau ibadahnya kan tetap ikuti aturan sunnah Rasulullah SAW sah. Apalagi apabila dalam keadaan musafir, puasa wajib pun boleh ditinggalkan, tetapi harus mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian saya melakukan puasa bid, yakni tiga hari setiap bulan pemariah. Tetapi karena hari ini saya musafir, yakni pergi mengaji, <coughs> sehingga saya tidak berpuasa. Lalu puasa saya yang dua hari, yang dua hari itu arahnya kemana Ustaz? Nah, gue nengin dia puasa Ikan kita, ya lah kemana arahnya? Hmm? Kamu sebenarnya bingung itu. Lawang puasa wajib saja kalau musafir boleh tidak puasa tetapi wajib diganti aidatu min ayyamin ukhor. Lah sekarang puasa putih. Puasa putih tanggal 13, 14, 15 bulan Komariah atau puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan yang lain-lain lah puasa sunnah. Nah, kalau kamu tinggalkan Jangankan kamu musafir, di rumah tidak puasa aja nggak apa-apa kok. Ya. Saya biasa puasa 13, 14, 15 kemariah pas Sabir jauh Fitr itu. Tapi ini kok ya, saya agak malas puasa. Nggak usah puasa dan tidak dosa dan tidak usah mengganggu ganti tempat hari lain. Ya. Apalagi kamu musafir, bagi jane pas pas Daud, pas ini pas jatuh hari puasa kemarin tidak sekarang puasa tapi hari ini pas ngaji lah poso opo puasa apa tidak nih kalau saya ngaji dan puasa nanti kalau haus bagaimana itu aja kok tak dipikir berat orang saya poso rapopo ya wah daripada saya tidak puasa tak harus terang ngaji baik nah, kalau tidak ngaji malah apa-apa kan ya karena ngaji Ngetuntunan agama itu dimudahkan jalannya ke surga kamu puasanya sergap tidak pernah mau ngaji. Orang ngerti dalane surga kamu tidak tahu. Tidak dimudahkan. Ya dimudahkan jalan surga kalau mendatangi masjid ilmu. Ya. torikon salaka kami yaltamisu ilman syahalallah torikon ilal jannah. Kalau datang masjid ilmu, ya, jalanan untuk masjid ilmu, Allah akan memudahkan jalanmu, jalan ke surga. Ya, Do. Apalagi suami saya seorang perokok berat. Sehari bisa menghabiskan rokok tiga bungkus. Dan selama 24 tahun menjadi suami saya, belum pernah puasa Ramadan sampai full dan tidak pernah mengganti puasa yang ditinggalkan. Untuk itu mohon nasihat dari Ustadz untuk suami saya agar bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan benar dan agar dia mau berhenti merokok. Karena apabila saya bau asap rokok, dada saya terasa sesak sesak Sesak kok 24 tahun. Ya. Kamu itu ya aneh istrinya itu. Ya. Bau rokok, dadanya sesak. Padahal suaminya kalau rokok tiap hari tidak kurang dari tiga bungkus lah gue berarti sesek 24 tahun ini ya juga. Nah, nek betul omonganmu gue 24 tahun ya mesti ndak mati kan. Sesek terus sama suamimu jauh apa dengan rokok itu susah pisah dengan rokok mungkin pisah dengan kamu lebih mudah nah, maka saya tanyakan suamimu itu Islam apa tidak nah, masa kalau orang Islam sholatnya apa puasanya Ramadan tidak pernah puasa. Mungkin ada ini alasannya wah aku ora kuat oke rokok aku itu dah. Nah, itu padahal puasa itu wajib Ramadan itu. Rokok di bulan Ramadan haram. Ya. Kamu akan tidak kuat karena meninggalkan rokok haram. Ninggalkan puasa itu. Nah, maka mestinya kalau karena tidak tahu, nasihat saya, ya jangan ngaji lah, bujumu biar tahu. Ya. Nah, kalau kamu memang 24 tahun sesek terus dengan suami rokok itu, ya ngomong aja terus terang pada suamimu. Nah, saya sekarang udah 24 tahun. ketika dulu masih nikah awal, masih muda, nah rokok sesek-sesek masih bisa bertahan masih muda, sekarang umur saya, umur kita sudah tambah tua 24 tahun. Ya, kalau kamu ngerokok itu saya seseknya tambah. Ya dah? Kalau kamu sayang dengan aku, berhentilah rokok supaya saya tidak sesek. Beri kelonggaran saya bernapas. Nah kalau kamu ketemu rokok berarti senang saya tidak mati. Gitu? Nah, tapi yang tinggal kamu tetap nekat sesek-sesek buat TKP ya buat lereni terserah kamu aja. Tapi yang jelas, kalau suamimu itu mengaku orang Islam, bukan orang Islam yang baik. Karena orang Islam kok tidak pernah puasa Ramadan itu gimana? Lah supaya menjadi orang yang Islam yang baik, suruh belajar tentang Islam, ngaji. Ngaji tentang Islam, ngaji tidak harus di MTA, di mana aja silakan. Tapi ngaji sumber Islam yaitu Quran dan Sunnah Nabi. Nanti akan mengerti termasuk rokok. Baiknya saya terus merokok apa saya berhenti kalau sudah ngerti tentang Islam, dia sudah memilih apa yang paling baik buat dirinya. Ya, itu nasihat saya. Ya mudah-mudahan suamimu mendengarkan. Apalagi apakah sama antara wahyu, ilham dan firasat itu, Ustaz? Wahyu itu biasanya diturunkan oleh Allah kepada para nabi atau kepada para rasul. Hmm? Adapun ilham atau firasat itu diberikan kepada selain Nabi atau Rasul. Ya, maka kalau wahyu bisa berupa semacam firasat, mimpi misalnya. Kalau Nabi dia mimpi, beliau mimpi itu wahyu, dapat wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya itu wahyu, itu perintah Allah. Ya, tapi kalau kita mimpi belah anak kita, nah, nanti tenan yang buat belah ya. Bukan wahyu itu, mungkin saking sedingin karo anaknya nanti terbawa dalam mimpi itu. Ya. Jadi kalau wahyu itu hanya khusus diberikan oleh Allah pada para nabi, para rasul. Ya. Dan kalau nama wahyu dari risalah diberikan para nabi itu untuk disebarluaskan kepada umatnya. Hmm. Kalau ilham rasa atau ilham itu ditikan langsung oleh Allah kepada hambanya memberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka seperti punya Nabi Musa karena pada zaman Musa lahir itu ada peraturan yang dibuat oleh Fir'aun barang siapa Bani Israel melahirkan anak laki-laki harus dibunuh anaknya itu nah ibunya Musa melahirkan Musa ya takut ini kalau nanti ketahuan Firaun atau pengikut-pengikutnya, tentu anak saya akan dibunuh. Nah Allah berikan ilham pada ibunya Musa itu. Untuk menyelamatkan anaknya itu. Bagaimana caranya? Masukkan dia dalam kotak. Kemudian kamu hanyutkan di sungai. Sungai Nil tadi itu. Itu ilham. Ya. Berikan itu. Nah betul. Ya Allah, tidak ada yang memberitahu Cara menyelamatkan anak saya bagaimana? nggak ada yang beritahu. Langsung ada semacam petunjuk dalam hatinya masuk ke dalam kota dihanyutkan di sungai. Nah itu tunjuk dari Allah. Apalagi apabila kita menjadi makmum masbuk dan imam sudah duduk atas kiat akhir, bagaimanakah posisi duduk kita? Seperti posisi duduk imam apa seperti duduk atas nah, kiat Ya, itu ada dua pendapat. Ada yang duduknya seperti duduk imam karena berpendapat bahwa makmum itu mengikuti imam. Imamnya duduk seperti itu ya kita ikut seperti itu. Pendapat yang kedua, karena duduk seperti imam tadi, ya dah, itu kalau akhir ya imam pokoknya tahiyat akhir. Karena memang itu sudah akhir Imamnya tadi duduk atahiyat akhir akan selesai akan salam. Lah saya beri makmum masbuk belum saatnya duduk atahiyat akhir. Maka saya duduknya seperti duduk antara dua sujud. Karena kok tidak seperti imam? Lah imamnya sudah atahiyat akhir, saya kan belum. Enggak ada dua pendapat begitu, ya saya saling menghargai. Tidak usah saling salah menyalahkan. Apalagi di dalam sholat, apakah boleh kita membaca lebih dari satu surat pada setiap berkatnya? Misalnya, setelah membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Anas, dan Al-Falaq, Oh, boleh. Bacalah kamu yang ya, mudah bagi kamu, boleh baca. Alimu mengatakan kalau kamu sudah selesai membaca Fatihah, bacalah yang mudah bagi kamu. Yang penting kamu sudah Mira yang muda saya ngapal ah, boleh aja dua tiga ayat boleh, dua surat boleh. Apalagi Apakah setiap realita itu merupakan kodrat Allah? Sampai saat ini umat Islam jumlahnya besar, tetapi yang beramal dan berilmu masih sangat sedikit. Sedangkan majelis ilmu seperti MDA banyak orang yang tidak suka. Apa yang kamu tanyakan? Apakah setiap realita atau kenyataan merupakan kodrat Allah? Iya. kalau sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah, kekuasaan Allah. Tidak lepas. Ya, dah? Mengapa? Pengajian seperti yang dilakukan di MTA banyak orang tidak suka. Ya, jangan berhenti banyak orang tidak suka jangan. Yang suka pun banyak gitu loh. Ya, yang suka pun banyak, termasuk saudara-saudara yang datang ke sini kan karena suka. Yang dengarkan radio di rumah suka. Yang di rumah dengarkan radio itu ada binaan-binaan minta diumumkan bahwa di tempat kami ada binaan, ada para pendengar radio ingin ngaji dan sebagainya supaya diumumkan. Berarti kan suka itu. Jadi yang tidak suka ya banyak, yang suka yang banyak. Tidak ada sesuatu kebaikan itu disukai semua nggak ada. Itu bukan baru sekarang, sejak zaman Nabi. Memang dunianya ada baik, ada buruk. Ya, ada suka kepada jalan yang buruk, ada yang suka ke jalan yang baik. Memang Allah memberi kebebasan. Ya, walaupun yang disebarkan luas itu kebenaran, Al-Qur'an, Al-Haq, Ya, Allah sudah mengatakan al-haqqu mir Kebenaran itu dari Tuhanmu. Tapi jangan dipaksa orang untuk meyakini kebenaran yang kamu sampaikan. Waman syafal yu'min, waman syafal yakur. Walaupun kebenaran itu dari Allah, manusia bebaskan. Mau beriman kepada kebenaran yang disampaikan atau mau kufur. Mau menolak, mau mengkafiri, mengkufuri. Silahkan. Jadi di kuasa manusia tidak ada paksaan dalam agama ini. Nah, karena itu masing-masing nanti akan mempunyai apa mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh sendiri-sendiri. Nah, itu kan. Semua tidak lepas dari takdir Allah. Lah kalau orang tidak suka kepada kebenaran, bacakan ayat-ayat Quran kok tetap nggak suka, tetap dia dalam keadaan menolak, tetap dia dalam keadaan kafir, itu apa? Juga takdir Allah. Iya takdir Allah. Kafir juga takdir Allah, iman juga takdir Allah. Itu kan? Maka Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, orang kalau sudah dimbuskan roh dalam jiwanya masih dalam perut ibu, ditentukan dia lahirnya umurnya, rezekinya, iman dan kafirnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka siapa yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka sekalipun antara amalianya dan dirinya kurang sehasta dia masuk surga karena takdirnya masuk neraka dia masuk neraka sebaliknya orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga sekalipun amalan dirinya dengan neraka ya karena amal jelek amal jahat yang selalu dilakukan sampai dikatakan Nabi antara dirinya dan neraka itu kurang sehasta saja dekat sekali tapi karena takdirnya masuk surga dia masuk surga nah, maka semua nggak ada yang lepas dari takdir Wah nano enak ya yang ditakdirkan masuk surga. Nah kok yang wae iki takdirnya mlebu neraka masuk surga Petirnya kemana kita ini? Nah kalau kita petirnya masuk neraka, wes sergepo ngaji, wes surga dengan dirinya tinggal bleng masuk aja ini masuk neraka. Karena apa? Lah sudah hampir masuk surga kamu jadi murtad, kamu ganti jalan ya tidak sampai surga. Lah kok iso ganti jalan itu apa takdir Allah? Semua itu tidak lepas dari takdir. Ya tak? Nah, Allah. Lah mengapa jalan kamu belok jalan dari jalan yang lurus milih jalan sesat? Itu apa kehendak Allah? Bukan. Man amila solikan, paling naf dari kamu sendiri. Ma asobaka min hasanatin famin Allah. Wa man wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Ya kebaikan yang menimpa kepada seseorang itu dari Allah. Tapi kalau keburukan atau kejelekan pada seseorang itu karena salahnya sendiri. Allah tidak pernah ya, tidak pernah menghendaki menunjukkan jalan untuk manusia supaya sesat, supaya jelek, supaya sengsara tidak pernah. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad membawa Al-Qur'an menuntun manusia kepada jalan yang lurus. Dan Nabi kita pun mengatakan semua umatku nanti masuk surga kecuali yang tidak mau ya. maka pemahaman takdir kalau dibaca wungkul letter lek seperti bunyi hadis ya nanti kita akan wah nanti percuma nanti jadi kita tuh nasihat dohadoh Soko Lampung, Soko Palembang tadi datang Nek mung takdirku bakal ning neraka. Eh pilih saya ini bambung, apa-apa dilakoni nek takdire surga, ora ya yang Apa begitu maka jangan cara memahami seperti itu. Ya. Jadi orang masuk mestinya masuk surga kok tidak jadi kan apa? Kamu berubah jalan. Sudah hampir sampai, tidak kamu teruskan perjalananmu, kamu ganti jalan neraka. Baliknya tidak akan masuk neraka, hampir sampai nggak diteruskan, ganti jalan ya kamu masuk surga. Nah tadi maka tergantung orangnya itu sendiri. Maka Allah sudah pesan tamu tamutunna illa wa antum muslimun. Islam itu tunduk patuh kepada Allah harus dibahas sampai mati. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam Islam. Ya, kurang sakilan tekan swarga, sekarang mati tekan saat belaku langsung masuk surga. Lah kok ganti jalan? Berarti kamu matinya tidak di dalam Islam, apalagi murtad. Kalau murtad, pahala yang kamu peroleh tinggal memetik hasilnya, gugur semua. Maka jangan sampai mati. Kecuali dalam Islam. Amal yang sudah kita perbuat, la tilu akmalakum Jangan kamu batalkan nilai amal-amalmu sendiri. Nah, gitu kan? Maka pada dirinya. Apalagi? Saya seorang PNS. Ketika perjalanan dinas atau tugas luar, saya sering bawa kendaraan sendiri. Tetapi di kwitansinya dilaporkan naik taksi dan itu saya anggap sewa karena saya pernah naik taksi dan biayanya segitu. Pikiran saya daripada dikasihkan taksi lebih baik sewa kendaraan sendiri. Yang demikian itu hukumnya bagaimana sah? Ya dikatakan saja. Maksudnya beli bensin kamu sendiri maunya mau ganti ongkos beli bensin kan gitu toh? Rasa ngono beli pensi aja kamu minta kwitansi kan gitu kan? Nah kwitansi dicoke kan kepala kantore ini untuk beli bensin sejumlah ini ya gitu. Nanti kan diberi gantinya. Nah, mengapa sampai kamu tanyakan begitu? Karena kamu hasil ngaji. Ya. Nganggu mobil DW terus ditong taksi itu pora ora ya. Padahal nek tanggung nyewa taksi ya kehilangan duit. Ha ah, timbang nang gua nyewa taksi, gua nyewa mobil dhewe. Lah mobil dhewe kok mbok sewa? Ha ah, mobil dhewe kok mbok sewa piye? Lah mung golek supaya dapat pemasukan uang ning carane ora ngapusi piye? Ya itu hasil ngaji. Ya ta? Ada nek umume aja meneh kok piye ora ngapusi piye nek iso ya entuk uang jalane jane sedikit nek iso dadi akeh Jadi dikai uang sewa hotel barang. Sewa hotel. Misalnya ke Surabaya, ke Jakarta, tugas misalnya. Kasih anggaran sewa hotel sekian. Padahal kamu tidurnya yang majlis malah. Jakarta ya ada masjidnya, Surabaya ada masjid. Wis ora nyewa hotel, malah suguhan barang makanya dijamin oleh warga sana. Nah. Nah terus piye duit duwite Nembok balik ke Berarti orang itu ya, nanti uang. Nek mbok kandake dicatet sewa hotel sekian ngapusi. Wong gue orang nyewa. Gitu. Gimana? Ah. Wong jujur malah kesulitan lagi. Padahal bentuk negara kita saya ngono kuwi to. Saben obah ini itu harus entuk opah. Ya. Wis apa obah, opah, opah, opah gitu. Mula kadang kala rebutan sing obah. Jadi lebih baik kalau maka mau jujur juga, ya Walaupun kamu pakai mobil sendiri Kan sewa taksi ya bayar untuk membayar mobil kamu Beli bensinnya tadi dihitung aja dia beli bensin minta kwitansi dari dari pom bensin itu lah nanti dikasihkan pada kantormu yang memberikan dana itu ini terus terang nih pakai mobil saya beli bensinnya habis sekian nah ini tukari lah gitu itu lebih bersih apalagi di kantor saya sering dimintai untuk mencarikan barang-barang tertentu yang langka untuk keperluan kantor setelah barang tersebut dapat, saya beli pakai uang sendiri dengan harga tertentu. Kemudian barang tersebut saya kasihkan ke kantor dengan harga lebih dari pembeliannya. Karena saya membeli memakai tenaga dan transportasi. Apakah yang saya lakukan itu termasuk jual beli muamalah? Bukankah kalau dalam muamalah itu boleh mengambil keuntungan tanpa harus memberitahukan modalnya? Dan apakah yang saya lakukan seperti itu halal Ustaz? Barang-barang langka di kantor ya apa toh? Kantor butuh barang langka itu kantormu apa? Jika ada barang langka gini gitu loh. Jimat-jimat itu langka semua tuh. Kawena semer semer mesem we ya, ini barang langka mar mesem. Ada lagi ya, ini kayak jahit brojol gitu dah. Langka semua ini. Masuk kantor butuh barang langka itu untuk apa gitu lah. Kalau memang itu kamu disuruh begitu ya ngomong aja terus terang sama yang nyuruh kamu. Ya, boleh saya carikan, tapi ya saya yang mencari untung gitu aja. Ya, boleh kamu dagang mencari untung. Kamu berikan begitu, harganya 100 misalnya, kamu ambil untung 10 ya ini harganya 110 saya dapat untung ini sudah nggak boleh aja ya. yang penting langsung ngapusi ya. ini harganya 100 ini ya nah barang 100 saya belikan dapatnya ini ya. padahal harganya orang nanti 100 ya nah. maka itu katakan saja ya saya tarikan tapi nanti saya mestinya butuh mendapatkan untung lah kataan gitu tidak masalah kalau sama-sama boleh. Nah, orang yang untung ya boleh ADW lah gitu lah. Apalagi pada hari orang yang hasil dituntun dengan Quran itu orang kan jadi bersih. Lihat pertanyaan-pertanyaan ini kan orang mau membersihkan diri. Ya kan? Yang begitu-begitu tidak halal. Nanti kalau harta yang tidak halal saya masukkan ke saya, nanti tidak kabul doanya menjadi penghalang terkabulnya doa. Jadi Bagaimanapun juga orang yang mengaji Al-Quran ini berusaha untuk membersihkan diri lewat jalan yang lurus. Ya, semula nggak pernah terpikir gitu-gitu itu tidak terpikir. Nah, setelah ngaji halal atau haram boleh apa tidak. Nah, itu kan. maka apa sama orang mengerti dan tidak mengerti? Mesti tidak sama. Nah, terus pada hari kerja saya pernah beberapa kali minta izin karena ada keperluan pribadi atau keluarga. Mau mengajukan cuti prosesnya susah, bahkan sering ditolak. Apakah saya termasuk korupsi kalau minta izin tidak masuk kerja, sementara hak cuti saya jarang saya ambil karena prosesnya susah. Dalam hati, saya anggap sebagai pengganti izin tidak masuk kerja tadi. Insya Allah izin saya tidak melebihi hak cuti saya. Bagaimanakah yang demikian itu, Ustaz? Boleh nggak apa-apa apalagi masuk minta, minta izin di mana tempat kerjamu kan ada yang mengatur. nih orang lebu izin, ya sudah izin. Yang diminta izin, yang berhak memberikan izin, mengizinkan, ya sudah, boleh aja. Apalagi kamu tukar. Hak cutinya nggak pernah diambil, tapi setiap kamu tidak minta izin, sudah kamu perhitungan sendiri. Saya punya hak cuti selama satu tahun dua belas hari. Saya akan tidak masuk dalam satu tahun tidak lebih dari dua belas hari. Jadi kan masih masih untung toh dalam arti belum melebihi hak tidak masukmu. Ya. Boleh tidak apa-apa ini. Apalagi Bagaimana hukumnya sumpah potong itu menurut Islam Ustaz? Sumpah potong itu Islam nggak ada. Sumpah pocong menurut Islam tidak ada. Karena tidak ada ya, berarti kamu membuat hukum sendiri. Sumpah kok sumpah pocong itu ya coba. Wong itu dipotong mana ta? Mbak pocongi wongnya dipotong kayak wong mati kae. Nah, terus disumpah bagaimana? Nah, itu dalam Islam tidak ada begitu itu. Apalagi saya seorang marketing mobil di mana dalam penjualan saya juga pernah dapat referensi pembeli dari teman-teman maklar. Namun teman-teman maklar meminta bonus dari saya. Bonus tersebut kadang saya ambilkan dari diskon yang seharusnya saya berikan kepada pembeli. Misalnya, diskon 10 juta, yang 9 juta saya berikan kepada customer, sedangkan yang 1 juta saya berikan kepada maklar. Yang demikian itu bagaimana saya? Oh boleh, tidak apa-apa. Diskon pada pembeli itu kan tergantung kamu penjual. Ya dah? Si pembeli minta diskon 10 juta misalnya. Kamu si penjual tidak memberi 10 juta, ya sudah saya diskon 9 juta. Tidak masalah. Yang satu juta sudah kamu pikirkan nanti tak kayak makelar yang nawani dagang tadi. Baik itu boleh. Tapi kalau kamu tidak begitu makelar rambut kayak apa-apa, tahu nanti nggak pernah memberi memberitakan lagi dengan kamu. Sekiranya dapat untung di sendiri, padahal saya ikut mencarikan dagangan. Ya. Diskon pada pembeli itu, itu kan tergantung si penjual. Mau kamu diskon banyak ya boleh, sedikit ya boleh, tidak diskon pun boleh. Kalau memang pembeli yang mau, wah ini harganya sudah sekian, tidak saya diskon, mau ndak ya sekian, mau sekian, tidak mau ya sekian, tidak masalah. Apa lagi? Pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 3 sampai 5 dijelaskan bahwa pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti gulu yang dihamburkan. Mohon ditenangkan ayat tersebut Ustaz. Ya, coba dibaca ayatnya. وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu situasi hari kiamat. Ya, Hari kiamat itu antara lain diterangkan oleh Allah Iza adu zil zilzalaha wa akhrajatil adu asfalaha Apabila bumi diguncangkan sekuat-kuatnya Dimuntahkan, keluarkan semua isi yang dikandung di dalamnya ya, Semua isi dikandung di dalamnya keluarkan Wa qalal insanu malaha Maka manusia berkata apa ini? Peristiwa apa ini? Nah, manusia dalam keadaan kebingungan, maka digambarkan seperti aneh-aneh. Aneh-aneh itu apa loh? Eh? Rayap itu loh. Yang bertebaran, bingung. Yang dituju arahnya kemana bingung, karena di sana guncangan, sana guncangan, bingung. Baru Jakarta banjir aja, yang kebanjiran bingung mau kemana. Coba kamu bayangkan, Nesa Indonesia banjir kabeh dar ngusingin di Nah, itu baru banjir Padahal kiamat tidak sekedar banjir air, tidak. Semua isi dalam bumi dikeluarkan semua. Guncangnya karena guncang yang dahsyat, gunung yang tadinya tidak bergerak, terbang. Maka seperti bulu yang keterbangan. Ya. kalau gunung itu katanya menurut ilmu untuk menstabilkan gerakan bumi ini, stabilitas. Nah, kalau gunung ini diambil kan gunjing buminya ini. Padahal manusia ada di dalamnya. Guncangnya bumi ini manusia jarang bingung ya Bukan seperti aneh-aneh bertebaran itu maksudnya tidak tahu arah mau kemana. Gunungnya bertebangan seperti bulu yang bertiup angin, tiup angin. Itu kondisi hari kiamat nanti. Maka manusia bingung. Nah, itu kondisinya hari kiamat. Terangkan oleh Allah gambarannya seperti itu. Tapi mungkin kita-kita tidak ngalamin. Apalagi saya punya saudara yang dibilang tahu agama karena juga sering memberikan ceramah. Tetapi sayang, dia sering berbuat zina atau selingkuh dan sering terjadi. Setiap kali berbuat dan istrinya tahu, tetapi selalu memaafkannya. Baru saja tertangkap dan hampir bercerai Akhirnya istrinya memaafkan lagi. Masih halalkah dia sebagai suami istri walaupun istrinya selalu memaafkan Ustaz? Kalau suami mempunyai istri suka zina, pezina. Istri mempunyai suami pezina juga. Itu tidak halal. Coba dibaca. Saat An-Nur ayat 3 atau berapa itu? Surat An-Nur surat ke-24 ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Wah ya, wa hurima dzalika mukminin. Jadi kalau laki-laki berzina tidak tidak mengawini perempuan muslim. Yang juga kawini ya perempuan zina atau musyrik. Perempuan Zina ya begitu. Tidak mengani kecuali laki-laki yang musrik atau laki-laki yang suka zina juga. Kalau laki-laki muslim, wanita muslimah kok kawin dengan pezina wa kurima dalika alal mukminin. Pezina-pezina itu diharamkan untuk orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan kok zina ketangkep kenangan istrinya terus dimakan seolah-olah berbuat zina itu dosa kepada siapa pada istri kalau sudah memaafkan ya seolah oh ya sudah dimaafkan tidak apa-apa zina itu dosamu kepada Allah walaupun istri memaafkan seribu kali loh Allah tetap mencatat suatu dosa besar mas ya istrinya wes rapopo mas wes tak maaf ke besok zina neh ya. tak maafin meh, saya tuh istri pemaaf kok ya. Nah, itu haram. Jadi istrinya suami semacam itu haram. Kalau istrinya seorang mukminah, orang mukmin mempunyai suami semacam itu haram. Wa hurima dalika 'alal mukminin, Haram. Laki-laki ya begitu. Kalau laki-lakinya mukmin punya istri kok suka zina, haram itu. Cari wanita-wanita yang bersih, yang tidak suka zina Nah, walaupun sudah dimaafkan, ya, yang memaafkan kamu berbuat dosa itu kamu bukan berdosa pada istrimu, dosamu itu kepada Allah. Apakah kalau istri memaafkan Allah juga memaafkan? Ya, itu ya. Belum nanti kalau ya tak maafkan mas kalau su suamimu suka zina itu Nanti akhirnya kamu kena penyakit penyakit AIDS ya sudah. Wis tak maafkan ben aku ketularan ya serapopo gitu. Nah, rasakno nanti akibatnya. Apalagi kalau ada rapat-rapat di kantor sejak pagi sampai dengan waktu sholat duhur, akan tetapi pertemuan terus saja dilangsungkan dan tidak memperhatikan waktu sholat. Yang demikian itu apakah bisa ditinggalkan untuk keluar sholat dulu? Jika demikian itu apakah termasuk meninggalkan kebersamaan Ustaz? Ya, meninggalkan kebersamaan. Mestinya kalau yang mengadakan pertemuan dari orang Islam semua lebih baik diingatkan kita sudah saatnya sholat ya kita bagaimana kalau di skor kita sholat dulu nanti dilanjutkan itu lebih baik kan ratus prung-prung lupa dewi-dewi nanti kan. Padahal nanti semua juga sholat. Kalau nanti pimpinan rapat, nah ya sudah kita tunda dulu nanti sholatnya jam sekian. Sing penting tidak habis waktu sholat itu tidak masalah. Jadi sholat bersama-sama kan itu kan. Kalau terus tanpa pamit lungo, tanpa pamit lungo. nanti kan rapatnya bubar belum ditutup gitu. Sehingga kalau dapat membicarakan sesuatu yang penting, kamu yang pergi tadi tidak mengerti apa isi pembicaraannya. Nah, kecuali kalau yang pimpin rapat bukan, bukan orang Islam, ya tidak ngerti tong waktu sholat lah minta izin. Karena sudah waktu sholat, saya minta izin, tinggalkan rapat, saya sholat dulu lah gitu. Apa sih ter terterang aja lah. Harus minta izin sholat, izin. Terus lunga orang tanpa pamit malah raisin. Harusnya Ishadu bi'ana muslimun. Saksikan saya orang muslim, ini waktunya sholat. Tampaknya tampaknya masih lama, saya minta izin dulu untuk sholat. Harusnya begitu. Nanti kalau terus banyak yang minta izin sholat, yang akhirnya pimpinan umat mengambil kebijakan ya sudah. kalau begitu kita skor dulu yang Islam sholat sholat dulu nanti sholat kembali lagi kan gitu. Apalagi saya mendapat gaji lewat transfer rekening bank konvensional akan tetapi langsung saya ambil karena bank tersebut hanya sebagai alat transportasi. Jadi tidak sampai mengendap di bank. Jadi gaji saya tidak mengandung riba. Setelah itu saya ambil dua setengah persen untuk dibayarkan zakatnya. Yang demikian itu hukumnya bagaimana Ustaz? Hukum apa? Nanti kok hukum apa sih? Hukum kamu keluarkan zakat, betul. Hah? Yang ditanyakan hukum apa? gaji saya lewat bank konvensional ya memang dibayar oleh pemerintah harus lewat itu ya diterima saja. Ya. Saya tidak mau kalau tidak kalau lewat bank konvensional. Padahal pemerintah menggaji kamu lewat bank itu kalau tidak mau ya malah rasi gaji kamu. Tidak masalah itu boleh. Ya. Apalagi rekan kerja saya ada yang mendengki saya. Akan tetapi saya selalu bersikap baik terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Baik. Memang benda agama kan begitu, ifak pilati wa hiya asan. Kalau kamu diperlakukan jelek oleh saudaramu, balaslah dengan yang baik. Kalau kamu betul yang kamu katakan seperti itu, ya baik kamu. Betul. Apalagi Bagaimana kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya menurut tuntunan Islam, Ustaz? Kewajiban orang tua, orang tua itu mendidik anak-anaknya ya didik anaknya umur 7 tahun didik untuk sholat 10 tahun tidak mau sholat gebuk artinya perhatian untuk sholat bagi anak mendidik anaknya untuk sholat itu diperhatikan sejak kecil sejak umur 7 tahun terus dididik akhlak yang baik ya itu kewajibannya nanti kalau sudah saatnya nikah dicarikan istri atau suami yang baik jangan suruh nyari sendiri-sendiri Orang tua memperhatikan, mencarikan jodoh untuk anaknya. Bukan kok tidak dicari-carikan, anaknya melakukan gurek dewi, ya lah. Nah, kemana carinya? Kewajibannya. Jadi yang penting sesuai dengan doa kita. Robbana hablana min azwajina wa tur wa ayun. Kalau supaya mendapat anak yang disedap sedap dipandang mata, maka dididik akhlak yang baik. Wajah anak analil mutakina imama minta kepada Allah saya jadikan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa maka diarahkan diri menjadi orang yang bertakwa yaitu mengerti tentang agama jadi sesuai dengan tuntunan agama apalagi hujan itu turun dari langit pada saat hujan Allah membuka pintu surga kalau orang atau saya membaca doa pada saat turun hujan doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apakah yang demikian itu benar Ustaz si ngomong sapa tuh Ya, kalau hujan turun doanya pasti dikabulkan. Bapak hujan turun itu orang Jakarta suruh doa jangan banjir ya Allah itu. Ya, malah banjir tambah gede itu. Jadi mau doa turun atau tidak turun hujan atau hujan turun tidak ada ketergantungan terkabulnya doa itu kalau hujan. Ya. Nah kalau Hujan turun doanya dikabulkan. Kalau begitu kalau doa musim kemar musim rendeng aja. Musim kemarau tidak usah doa. Ya. Maka Allah mengabulkan doa hambanya itu tidak lihat musim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mohonlah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan doamu. Itu tidak lihat hujan atau tidak hujan. Nah, mas kata kan hujan turun, Doanya dikabulkan itu keterangan dari mana? Saya malah belum tahu itu. Apalagi? Ustaz sudah menjawab pertanyaan saya tentang doa dan menjelaskannya pada tanggal 27 Januari 2013 bahwa doa mulai saat sekarang ini tidak usah menunggu besok kalau umroh malah nanti belum umroh sudah mati Ustaz saya jadi takut dari penjelasan Ustaz tersebut untuk itu mohon saya didoakan panjang umur Ustaz. Namanya panjang umur itu gimana Ustaz? Panjang umur itu bukan umurnya bertahun-tahun. Kalau umurnya bertahun-tahun tidak banyak amal baiknya buat apa? Ya, jadi orang yang panjang umur itu, ya sesungguhnya itu, walaupun bilangan tahunnya itu sedikit, tetapi amal kebaikannya itu banyak sekali seperti ditempuh bertahun-tahun itu, itu yang panjang umur. Nek panjang umur tapi banyak dosa buat apa? Ya. Nah, untuk ndongake gue supaya panjang umur orang dosamu malah nambah terus. Ya, malah lebih baik umurnya tidak bilangan tahunnya tidak panjang tapi amal baiknya seperti ditempuh bertahun-tahun seperti banyak gitu loh. Itu yang beruntung. Ya. Berarti kamu takut mati toh? Iya kita semua tuh mati ya takut. Apa dikira saya tidak takut? Ya. semua orang tuh mati takut. Tapi Allah mengatakan, "Kul innal mautalladzi taftiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila almil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum tak malun." Katakan Muhammad, Mati yang kamu lari daripadanya karena takut, maksudnya menjauhi mati. Supaya kamu ketahui bahwa mati itu mesti bakal menjumpai kamu. Maka tak, mati itu takut, tapi takut mati itu tidak bisa dihindari sama sekali itu nggak bisa. Walaupun takut seperti apa, mesti mesti menjumpai kamu. Nah kalau sudah pasti tidak bisa dihindari sama sekali, maka kalau memang takut mati, ya persiapkan modal untuk mati itu apa yang diperlukan. Nah, itu kalau nanti sudah amalnya siap, ya, wong mati itu takut apa tidak takut kalau sudah saatnya tidak bisa maju, tidak mundur kok. Ya, maka Allah tidak pernah menanya, ya wis mati dong mati, tidak pernah. Tahu-tahu ya sudah Allah mengendaki kita mati, mati. Sudah siap atau belum ya mati. Maka supaya karena mati itu datangnya sewaktu-waktu supaya kita tidak terjadi orang menjadi orang yang menyesal siapkanlah bekal untuk mati itu amanu wa amilusa. Oleh itu sudah kita sebagai orang iman banyak amal soleh sewaktu-waktu mati walaupun mestinya kita belum mau mati dipaksa untuk mati ya sudah terima aja Ya, sampai Allah mengatakan walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh dan kuat, mati mesti menjumpai kamu. Nah, mau kemana? Faina dabun? Kemana kamu mau pergi? Maka orang hidup itu ditanya oleh Allah, kemana kamu mau pergi? Jawaban yang betul ya inna lillahi wa inna ilaihi. Ya karena kita dari Allah ya kembalinya pada Allah. Maka kita dari rumah ke sini, dari sini ke pergilah. Itu hakikatnya cuma mau mencari kubur. Ya, ya yal insan innaka kasihun ila rabbika kathang famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah berusaha keras, sungguh-sungguh untuk menemui Tuhan dan pasti menemuinya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat itu surat Al-Insyikok ayat 6 ya, usaha kita, aktivitas kita sehari-hari itu sebetulnya hanya ingin menemui Allah. Maka sebelum mati, sebelum ketemu Allah, sebelum masuk kubur, kita itu aktivitasnya tidak pernah berhenti terus. Aktivitasnya terus saja. Nanti kalau sudah masuk kubur, bilang itu sudah berhenti. Nah, maka tambahan bilangan tahun, bilangan bulan itu hakikatnya makin dekatnya ke kubur sudah Nah itu yang perlu dipersiapkan. Kalau mau tidak mau kubur itu makin dekat dengan kita itu yang disiapkan apa? Hmm. Apa yang perlu kita bawa nanti? Nah itulah yang perlu disadari. Jadi saya doakan kepada kamu panjang umur yang bermanfaat, itulah bermanfaat untuk dunia dan akhiratmu. Nah. Apalagi tahun 2012 di Blora ada kejadian yang mengembarkan warga yaitu bus pahala kencana dan sebuah truk tronton masuk ke dalam hutan. Eka, evakuasi bus harus dengan pemotongan pohon karena bus tidak bisa keluar, yakni tidak ada jalan kecuali dengan menebang pohon. Apakah hal gaib itu bisa menipu penglihatan manusia zat seperti yang terjadi pada peristiwa tersebut yang diduga ada hubungannya dengan hal gaib? Supir bis mengatakan bahwa ketika dia mengemudikan bis masih melaju di jalan raya. Tetapi saat terjadi sedikit masalah dan setelah keluar dari bis, sopir baru menyadari bahwa bis sudah berada di tengah hutan. Jika peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan hal yang goib, menurut Ustaz, kemungkinan apa sajakah yang bisa menyebabkan peristiwa tersebut Ustaz? Kemungkinannya sopirnya ngantuk. Ya kan? ngantuk si nyopir jadi pikirannya kene sudah sudah sadar matane merem ngantuk ya di ngantuk toh lalu kamu aja sering kan tidur di atas jipang ngerti ini kaya numpak pesawat ya pesawatnya jatuh ayo tiba yang ngerti kita wis jiklok atau ngamben pernah ndak begitu ah ya kan sama toh jadi sebenarnya itu ngantuk tuh jelas sopirnya ngantuk. Orang kok peristiwa goib dienggok ke karo jin enggak, jin kok kober-kober menenggok ke sopir gitu. Nah, itu ngantuk dah. Itu percaya goib wah tadi ya, akan nabrak anak jin tadi ngeletak di sini tak singkiri baik masuk jurang. Ya kamu ngantuk itu aja yang jelas. Jadi kemungkinan besar sopirnya ngantuk. Tapi karena kepercayaan-kepercayaan goib itu masih dipercaya, ya jika dikandani ngantuk karena ya coba ah, tak tengok wong pinter sih Nah, terus tengok wong pinter, oh bener tengkono kono kono ki panjang gon angker. Oke okay, kejadian ning kono. Sebab di sana itu tempat bermainnya anak-anak jin. Ya anak-anak demit itu dolan tengkono. Kalau nanti kamu lewat itu tidak diklakson dulu ya terus kamu diinggok itu. Nah, itu sudah percaya. ada ada begitu itu. Jadi jin setan demi tok ninggokke bis ora enak. Ya. Nah, apalagi nek ngerti kono nggon jin nggon demit, dan mbok sing ngerti kuwi mbok dikon musir lah. Hmm. Manggone ning dia dusir. Ya nek rasa ke pemburu hantu kono. Nah, itu dah, itu semua penipuan, tidak ada benar sama sekali. Apalagi Apakah boleh kita percaya dengan suatu ramalan di mana yang mengatakan ramalan itu seorang kiai yang diserai urusan mengatur perkaranya orang iman Ustaz. Sekarang ramalan apa? Kalau ramalan ini kan perkiraan toh. Ya, kalau ramalan diperkirakan nanti di sana turun hujan, di sana ya hujan lebat itu boleh. Karena ramalan itu berdasarkan ilmu. Ya, tapi kalau ramalan seperti pada umumnya orang meramal ini apa-apa hari ini jam sekian nanti akan terjadi kiamat seperti kemarin ramal dimuat di koran kemasan TV juga katanya tanggal 13 apa bulan yang lalu itu 2012 itu katanya akan terjadi kiamat lah itu orang ngeramal kaya woro itu <laughs> eh, tapi sampai sekarang kan tidak kiamat <laughs> Jadi kalau kiamat-kiamat ada apa ramalan-ramalan yang ada kaitan dengan urusan-urusan goib itu bohong. Karena kuncinya yang goib itu yang tahu hanya Allah. Tapi kalau kalau mau meramalkan nanti <clears throat> hujan turun di daerah sana, di Jawa, di Sumatera hujan itu bukan goib. Itu berdasarkan perhitungan ilmu. Ya. Saya pun sering ya meramal walaupun saat tepat saat tidak. Wah panasnya seperti wah ini mau hujan ini. Nah. Ya, eh, dilalah sebentar lagi ada angin besar, mendungnya Golung ora situ hujan. Berarti ramalannya ora pas. <laughs> Tapi orang kan bisa tau misalnya suasana panasnya kok tidak seperti biasa. Panasnya ungkep, panas luar biasa. Wah, tampaknya mau hujan lebat. Ya, di yang dhuwur mendungnya peteng tenan. Nah, ini ngomong, ini tampaknya mau hujan. Ora salah itu. Itu bukan goib, itu yang jelas nyata gitu. Menamal-amal goib itu bohong. Karena yang tahu kuncinya yang goib hanya Allah. Tidak bisa diramalkan. Apalagi? Apakah ada tuntunannya membacakan Yasin tujuh kali untuk orang yang sakit, Ustaz? Tidak ada. Tak karena saya tidak tahu, tapi saya yakin tidak ada. Ya. Wong sakit diwacakan Yasin pengpitui penopo. Kalau itu nek mati bendang mati, nek waras bendang mari, itu hadis yang berangkat itu hadisnya doif. Nah, nanti kamu baca brosur kumpulan tahun 2008, semua hadis tentang yasin sudah diterangkan di situ. Tidak ada yang sokeh sama sekali. Termasuk membacakan orang yang sakit supaya lekas mati itu. <clears throat> itu doif hadisnya. Apalagi? Apakah ada orang iman yang mengerti bahasa jin, memelihara jin, dan mengajar ngaji pada kelompok jin Ustaz. Saya tidak tahu. Nek ceritanya memang ada. Malah jin itu bisa dijadikan kendaraan untuk ibadah haji. Kue percaya ya bangeten. Ya, wong Islam percaya ngono. Nek iso jin barang kena nggo kendaraan ibadah haji dia rasa bayar UNH. Sama rasa UNH yang kedua rasa data lewat kuota-kuota. Kuota kan lewat pesawat terbang dihitung nenek jin orang hitung piye. Wah, naik jin langsung jujuk neng Mekah apa Medina sana. Ya. dah nanti kalau sudah selesai rasa ngenteni kloter-kloteran, jinnya dipanggil, ayo mulai. Mulai aja dah. Nah, cerita gitu kayak sih dipercaya zaman sekarang gitu loh. Kan terlalu ya tidak mau menggunakan akal pikiran yang sehat ada itu. Mau nggak bisa ngikutin ya buat apa? Kalau saya ngikut tuyul barang ada itu. Ya, biasanya ngikut tuyul itu negatif. Berani untuk apa? Gue nyolongi duit. Duitnya siapa? Nah, duitnya orang-orang kampung itu. Nek panjang tuyul iso nyolong duit kok kok nyolong neng bang. Oke duitnya ini. Wah neng bang ra iso kono penjagane lebih kuat. Sing jaga apa? Sing jaga satpam gitu ta. Gitu. Nah, ndak ada itu. Tuh nek tuyul kok jikui duit mau nyeleri padane satu juta jika seratus jika sepuluh ribu dan sebagainya nah, itu tuyul bodoh kesuwen ngono kuwi ya ta nah, nah nggak percaya ndak ada ndak percaya ndak ada semua itu apalagi rujuk itu apakah harus nikah seperti pertama menikah yaitu ada wali, ada saksi, ada mahar ataukah begitu mencampuri berarti sudah rujuk sah? Kalau menurut Islam ya, laki perempuan tadinya serta halal haram melihat haram apalagi menyentuh. Tapi setelah ijab kabul dilakukan pernikahan semuanya menjadi halal. Lah nikah tadi tidak rusak karena kata-kata telak, cerai, pekat itu jadi rusak. Nah, kalau sudah ditalak atau cerai jadi pekat, laki perempuan suami jadi menjadi haram semua, jadi orang lain seperti orang lain. Ya kalau yang haram tadi mau dihalalkan lagi, ya nikah lagi. Namanya nikah itu ya ijab kabul tadi. Ada walinya yang menikahkan, ada mahar, ada saksi, ya, seperti ketika nikah itu. Ya, itu menurut aturan agama seluruh kok terus ya wis tak butuh rujuk langsung kumpul neh neh wis rujuk. Tidak begitu ya, tidak begitu. Memang ada yang pendapat segitu silahkan, tapi namanya cerai itu sudah merusakkan tali pernikahan yang tadinya serba halal dari menjadi rusak. Lah yang tadinya serba haram jadi halal karena ikatan pernikahan. Lah ikatan pernikahan jadi rusak karena ada dengan kata-kata cerai tadi. Maka kalau mau dihalalkan lagi, ya dinikahkan lagi. Gitu ya. Ya, saya rasa cukup. Ini sekarang kita buka pertanyaan langsung. Baik, untuk pertanyaan langsung. Jadi Bapak cukup menyebutkan nomor mic yang dipegang Bapak ya. Menyebutkan nomor mic yang dipegang. Nomor 6. Baik, silakan mic nomor 6. Halo. Nomor 6 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi Madi, lahir di Sukoharjo, merantau ke Semarang. Ada tiga pertanyaan, Pak. Pertama, eh, saya itu jualan ayam tapi melewati tempat prostitusi itu kalau ada yang beli itu uangnya kalau apa haram namanya pertama. Nah, yang kedua, Eh, karena saya itu memerlukan uang yang mendadak, nah saya itu mau e, eh, menggadikan BPKB saya itu apa termasuk riba? Nah, nah, apakah saya juga termasuk ikut dosanya itu pak? Yang kedua, itu yang ketiga, dulu itu sebelum saya belum begitu mengerti Islam itu pernah di Sulawesi itu bekerja pada seseorang dan saya minum terus berantem tawuran itu pak sampai akhirnya saya tidak berani balik ke sana lagi terus saya pulang itu bawa uang setoran bos saya itu nah, itu sampai sekarang itu masih mengganggu pikiran saya itu itu sekitar tahun 2004 2005 pak nah itu sebaiknya bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Jiwa yang begini ini kan Iya dah. Bagaimana bisa tumbuh kalau tidak disiram dengan pengajian? Jadi pengajian begini itu artinya besar. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Allah itu menuntun manusia dari sesat ke jalan selamat. Ya kan? Ketika itu belum ngaji, orang gagas. Ya. Jualan mie ayam, gak dilala laris kalau lewat prostitusi nah, pas lewat itu wanita-wanita yang pelatur pelacur itu ngeroyok tuku kabia hmm? malah ini cepet cepetnya nyablek isi gosol barang ngono itu orang gagas ya malah kerep dodol neng kono kerep ditablek mau gue serang gagas dosa ya setelah ngaji loh uangnya halal apa enggak ya karena dia dapat hasilnya dari situ dapat hasilnya dari situ halal apa tidak itu nah, gitu kan nah itu tumbuh ingin bersih termasuk uang yang saya dapat harus halal karena Allah mengatakan ya Yohanes ulu mimma fil ardi halalan toyiban yang halal dan yang baik nah, ini jiwa begini tumbuh karena disiram kembali pada fitrahnya Memang fitrah manusia itu baik, ya. Dilahirkan oleh Allah di dunia ini diberi fitrah kesiapan beragama yang lurus, beragama tauhid, beragama Islam yang bersih. Nah, sekarang menjadi kotor kecampuran haram riba orang gagas karena jiwa agamanya hilang. Nah, ini bangkitkan lagi lewat sentuhan-sentuhan pengajian tumbuh lagi. Makanya gini kok nggak suka ini. Ya. Orang yang tidak suka dengan pengasihan bukan semacam ini memang orang yang tidak suka kepada kebaikan. Ya. Maka kalau secara seperti yang kamu tanyakan tadi, insya Allah halal walaupun itu kamu dibeli dari hasil orang prostitusi memang pekerjaan dia begitu dan ya semua halal lu itu apa orang menunggu kuwi untuk mangan hmm. ya boleh Asal kamu dibayar dengan uangnya. Ya. Lo memang dengan uangnya. Uang orang kok ya toh wes iki tak anu weh bayarane. Saya minta mie ayam berapa kali nanti dihitung sudah berapa mangkok lah nanti Nah, saya kasih gratisan. Nah, itu nggak boleh. Kalau dibayar dengan uang boleh yang kamu kan butuh uang untuk jualan dia butuh makan tidak masalah kemudian tadi kamu tawuran karena mabuk itu zaman jahiliyah mau mabuk kan zaman jahiliyah nah, akhirnya terjadi tawuran kasano mau balik ke tempat itu takut takut nanti khawatir ketemu yang tawuran dulu terus tinggal pulih ke Jawa padahal temanmu yang kamu takut jadi ya sudah pulang ke Jawa ya jejer kamu itu sama-sama sadar, alhamdulillah kan kan. Nah, kamu bawa lari uang majikanmu. bawa lari, gue sanggup mulih tadi lah. Waktu itu enak-enak saja, sekarang baru. Nah, kalau kamu ingat uang majikanmu yang kamu lari itu bawa berapa, Nah, kamu kirimkan kembali kalau perlu telepon pada majikanmu, bos. Saya dulu pulang karena takut diancam orang. Nah, saya belum sempat setor uang. Nah, sekarang uangnya saya bawa pulang. Sekarang saya tukar, saya ijoli gitu loh, lebih baik. Jadi saya bukan membawa lari, niatnya saya mau melarikan uang itu tidak, tapi karena keadaan. Nah sekarang mau saya tukar, cari alamatnya, dikirim kembali uang. Lebih bersih. Dan begitu bosmu pun akan kaget ya. Wong saya kira neng api kaya ngono gitu lah. Nah itu dakwah, secara tidak langsung dakwah kita. Islam itu seperti itu. Tidak mau katutan barangnya orang lain yang tidak halal. Tidak mau. Nah kalau negeri kita itu seperti itu semua, wah sudah KPK enteng gaweane. Sudah lah, terjawab semua no? Menggadekan BPKB Oh boleh, karena karena kepepet. Gadekan BPKB, sebabnya apa? Ya, gadekan memang para halal, para haram, belum kepepet kamu. Butuh duit betul lah kalau utang pada orang susah, ya utang kok tanpa jaminan ya biasanya tidak boleh. ini BPKB, punyanya BPKB ya aja jadi jaminan boleh saja itu jaminan. Nanti kalau kamu udah bayar kan BPKB bu jadi jaminan. Nah, boleh tidak apa-apa itu karena kamu kepepet tadi. Apalagi berikutnya nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nomor, nomor, nomor saja. Nomor, nomor 11. Nomor 11 silakan nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa itu sound system kita itu sekarang sudah di alur oleh digarap dari toa. Suaranya kan bagus kan sekarang? Semua itu sudah diperbaiki. Mulai hari ini itu pengetesan pertama kali untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiono, dari Kebak Kramat. Nah kebetulan saya ada kelahiran dari Sragen sama-sama kecamatan Krampal sama-sama kelahirannya Bapak Sukino. Kebetulan saya lahir di Kelandungan, Sragen. Bapak Ahmad Sukino lahir di Pelok Tebur kok kaya ngerti ya ngerti ya padahal orang ngerti dia itu. Nah saya mengucapkan terima kasih hadiahnya radio MTFM ini Pak. Karena radio ini sudah menggelora dari kota sampai ke pelosok desa dan juga dari Sabang sampai Merauke. Merauke ya. Amerika gitu ya. sampai Amerika. Ya. <laughs> Maaf. Tidak apa-apa ya sampai Amerika tenan. Ya. Terus? Dan juga saya terima terima kasih sekali adanya radio FM itu MTA itu saya bisa menggugah hati saya sehingga saya bisa menjalankan apa yang di wahyukan Allah Arfan al hadis itu sehingga saya bisa menyadari. Nah itu saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Bapak Ustadz Sugino. Dan nomor dua, saya menyampaikan salam kepada saudara saya di Kelandungan, yaitu khususnya di Gandro. Niko, yaitu cabang dari Gandro. Saya mengucap salam untuk menegakkan agama ini, al hadis itu supaya ditegakkan dengan lurus karena apa? Karena di desa itu berat tantangannya. Karena tercampur aduk dengan adat-adat. Nah itu saya mendorong sekali di Gandrung atau di Kelandungan itu supaya berkembang supaya berkembang dengan terus menerus lan dijalankan dengan istiqomah. Mohon masa pertanyaan langsung pertanyaan. Pertanyaan. Saya di Kebak Keramat itu pendengar radio yang kami banggakan. Nah itu mudah-mudahan saya minta doanya dari Bapak Sigit Ahmad Kino supaya, saya menjalankan dengan istiqomah itu yang saya tanyakan. Baik, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya angel lah ya. Ya belum bisa membedakan pertanyaan. Tanyai ya orang mudeng deh. Hmm. Dan itu nggak betul kalau lahirnya di Rampal, saya lahir di sana. Enggak, saya tidak lahir di sana. Saya kelahiran saya itu dari daerah Gata Gawok itu loh. Lahir saya di situ tahun 61 orang tua saya pindah di Sragen. Saya Sragen Rampal itu. kesehatan orang tua saya begitu pindah sana, saya pun tidak ikut sana karena saya sekolah di Solo. Ya, ah. Saya pulangnya ke sana, tinggal di sana agak lama itu kalau bulan Ramadan, bulan Ramadan libur, saya tinggal. Nanti setelah masuk kembali lagi saya di kos, hidup saya kos di Solo itu. Dan saya itu orang kota hidupnya. Loh, saya orang kota aja. Kota saya dulu di sebelah timur Sriwedari itu, kampungnya di Teposanan. Teposanan. Dulu situ ada orang kaya namanya Pak Muhtadi, dan situlah. Saya juga dulu tempatnya di tempatnya Pak Mutasir. Pak Mutasir itu aslinya orang dari Cokro Tulung sana. Saya tinggal di situ. Nah, sampai lulus sekolah. Lulus sekolah. Terus saya kerja. Ya, pas lagi. Jadi jika ya, saya di di Ngerampal itu tidak tidak lama maka tidak banyak kenal juga karena mulai mempedak poso libur panjang itu nah, jadi tak luruskan saya bukan kelahiran sana Baik. Ya, berikutnya nomor Assalamualaikum. Baik, nomor 16. Nomor 16, silahkan nomor 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menanggapi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh uh, eh, pembawa acara masalah rokok tadi. Ya. Uh, itu pengalaman saya, moga-moga didengar oleh bapak yang ibu yang kirim surat itu. Uh, pengalaman saya, suami saya memang perokok berat sekali. Uh, pertama, ngaji. Uh, kalau nggak bisa datang, ya mendengarkan radio. Terus kedua, itu dari niat, dari niat uh, untuk berhenti merokok. Alhamdulillah suami saya uh, hampir satu tahun ini sudah nggak merokok. Padahal dulu uh, bisa dikatakan cekmet, dicecek langsung nyumet gitu. Sekarang alhamdulillah sudah uh, sudah berhenti total karena selain mengaji, kalau tidak bisa datang ke sini ya mendengarkan radio, juga karena niat ibu Uh, semoga Ibu mendengarkan dan Bapak yang uh, juga mendengarkan. Terima kasih untuk Pak Ustadz, semoga di, selalu sehat dan bisa memberi tausiah ya. untuk umatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sarannya Ibu ini. Gelem ngaji ini sing angel gelem ngaji gitu ya. sing angel. Ya. Mandeke ngerokok kuwi ya gampang jadi mau butuh mandek geleme sing angel. Ya kan? Nek butuh mandek sekarang saya rokok kepengin mandek itu bisa Mau gelem apa ora wis. Jadi sing angeli gelem iki. Maka ya itu saran. Mungkin suami ibu dengan suami ibu yang tanya tadi lain. Suami ibu langsung berhenti rokok, ya. Berdoa nasi Lah suami ibu yang tadi wong poso Ramadan ora tau poso <laughs> piye. Ya, nah, ruangnya pengajian kok kan poso. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan doa istrinya sambil di dinasihati kesehatan-kesehatan tadi apalagi diterangkan ya kalau kamu rokok saya itu tambah sesek ya. nah itu diterangkan begitu suruh ngaji mudah-mudahan kalau Allah membuka hatinya untuk mau ngaji berarti rokok itu ya suatu hal yang gampang ya, tapi tinggal maunya mau apa tidak itu yang sulit Ya, apalagi berikutnya? 12. Nomor 12. Nomor 12. Ya. Nomor 12 silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perkenalkan dari saya nama Butini dari Klaten. Uh, <clears throat> saya sudah berulang-ulang datang ke sini baru kali ini bisa, namun baru kali ini bisa komunikasi secara langsung sama Pak Ustaz. Ya, mari. Begini Pak Ustaz. <clears throat> uh, ini saudara sepupu saya, eh, suami saya akan mantu anak laki-lakinya yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 minggu depan di calon manten wanita. Namun uh, kurang dua hari di tempat calon manten laki-laki itu diadakan pengajian. Sudah saya tanyakan, pengajiannya pakai bahasa Yasin atau tidak? Katanya tidak. Terus setelah itu pengajian lalu diadakan acara siraman <clears throat> atau dalam bahasa Indonesia-nya mandian apa gitu. <clears throat> Terus itu uh, suami saya disuruh untuk memandikannya. Yang saya tanyakan kepada Ustadz, apakah begitu itu ada tuntunannya? Kalau tidak ada, bagaimana untuk menyikapi hal yang demikian itu Pak Ustadz? <clears throat> Terus yang kedua kalinya, pertanyaan yang kedua kalinya, saya pernah ditanya oleh anak saya. <clears throat> anak saya itu ditugaskan dari kota ke kota sehingga kalau dia melaksanakan sholat itu menghadap menghadapnya kemana dia tanya kepada lingkungan sekitarnya setelah <clears throat> dia itu pulang ke rumah ke rumah orang tuanya itu pada waktu melaksanakan sholat itu keliru sebetulnya menghadap ke barat Lantaran biasa di mana-mana itu menghadapnya tidak sama menurut perasaan dia, dia itu menghadap ke selatan. Lalu bertanya pada saya, Bu, aku mau nggonku salat keliru itu di dibaleni para ya Bu nah itu saya juga tidak tahu hukumnya maka ini saya tanyakan pada Ustaz kalau terjadi sedemikian itu diulang atau tidak <clears throat> terus yang ketiga kalinya Pak Ustaz. <clears throat> Saya pernah mendengar dari seseorang mengatakan bahwa <clears throat> eh, dia berkata demikian. <clears throat> Jika kamu mendatangi kuburku, kuburku itu kuburnya Nabi, kamu sama juga mendatangi pada waktu hidup. Itu eh, saya sebetulnya yakin tidak percaya, tapi teman saya meyakinkan itu benar. Itu bagaimana saya menurut eh, saya, menurut <clears throat> pandangan Islam sedemikian ini saya minta lurusnya bagaimana ya Pak Ustadz ini. Sekian kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih dari jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau siraman mau jadi ngantem itu tanyakan tuntunannya ada apa tidak jelas tidak ada tuntunannya. Ya, kalau saya malah nyarankan mau jadi mantan kok mandi aja belum bisa. Malah sebaiknya ditunda biar ajar mandi dulu. Nah, siraman itu kan didusi toh, digerujuki karo ibu eh. Saya pernah melihat orang siraman itu, ya, lah usah jadi mantan nah dusi sih kon ngedusi wong tuane iki piye coba. Ya, jadi kalau tanyakan tuntunan tidak ada tuntunannya. Kemudian iya. anak biasa pergi ke sana kemari ya sampai masuk rumahnya sendiri jadi bingung. Ya, masa naik rumahnya jadi saking karena terlalu banyak keluar dari kota ke kota sampai masuk rumahnya sendiri jadi bingung. Ya, dulunya ma ma rumahnya menghadap ke utara jadi menghadap ke selatan bingung kan sampai sholatnya pun bingung mestinya menghadap menghadapnya ke barat jadi menghadap ke selatan kalau itu sampai selesai memang tidak terasa kalau dia itu menghadap ke selatan perasaannya menghadap ke barat sampai selesai sholat ya tidak usah diulangi sudah selesai kan tidak usah diulangi karena fa'inna wa fasamma wajhullah Kemana saja kamu menghadap, itu ketemu wajah Allah di sana. Ya, kan? Jadi tidak ada sengaja untuk menghadap ke selatan, sengajanya menghadap ke barat, tapi perasaannya, anak bingung tadi, perasaannya menghadap ke barat, ternyata ke selatan. Nah, kecuali belum selesai ada yang mengingatkan, terus diluruskan, dibetulkan saja. Tapi kalau memang tidak ada yang misalnya sampai selesai baru sadar, ya tidak apa-apa, tidak usah diulangi. Zadulani. Kemudian iya, yang iya. ketiga apa tadi? Kita mendatangi kubur Nabi sama dengan Oh ya, itu saya belum tahu itu. Ya, mendatangi kubur Nabi sama dengan mendatangi ketika masih hidup. Lo kamu nanti di sana minta apa-apa. Ya. Oh, Nabi masih hidup kan diminta ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Anak wis mati barang buat pada kisi urip kamu minta didoakan Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah mati sudah tidak bisa mendoakan. Ya. Kalau sekiranya mendatangi kubur Nabi seperti mendatangi ketika masih hidup, saya rasa Nabi mesti menganjurkan untuk dicatangi kuburnya. Datangilah, toh kamu datangi saya seperti masih hidup. Ya? Makin datang banyak pada Nabi ketika masih hidup kan jadi sahabat Nabi yang setia. Ya? Padahal Nabi tidak menganjurkan untuk didatangi kuburnya. Tempat-tempat yang iya, iya. dianjurkan oleh Rasulullah didatangi, diziarahi, itu di dunia ini ada tiga tempat. Satu Masjidil Haram, dua Masjidil Aqsa, tiga Masjid Nabawi. Hanya tiga tempat itu yang dianjurkan oleh Nabi untuk diziarahi. Bukan berarti ziarah kuburnya Nabi tidak boleh. Itu boleh. Ya. Malah dianjurkan ziarah kubur itu Walaupun tidak mesti kuburnya Nabi, kuburnya siapa saja dianjurkan boleh didatangi karena tujuannya orang ziarah kubur itu Tadkirotan lil maut untuk mengingatkan bahwa kamu nanti akan mati seperti orang yang kamu ziarahi kuburnya itu dulunya hidup sekarang mati lah kamu sekarang menziarahi kuburnya orang mati ketahuilah kamu besok juga akan mati kalau orang mengingat dirinya akan mati, maka mempersiapkan modal atau bekal apa yang harus dibawa ketika saya mati besok, gitu loh tujuannya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami itu keterangan saya ini. Terus masih ada? Berikutnya nomor nomor delapan, silakan Ibu. Nomor delapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kiono dari Cabang Binaan Wuryantoro Rosat. Ya. Kami alhamdulillah datang ke sini rombongan dua minibus Ustaz. Oh ya, alhamdulillah, selamat. Yang saya tanyakan, saya itu kan sore-sore itu mau belanja ke warung. Terus suami saya itu suruh mulikan plastik pada saya. Sampai di rumah itu saya plastiknya itu benar-benar lupa Ustaz. Terus sampai di rumah itu suami saya itu kok marah sama saya. Terus saya bilang begini Ustaz, Ya Allah Pak, jenengan itu Mbak Ampun nyeneni tiang lali. Lupa itu karena Allah Pak, saya kan gitu. Terus suami saya tuh bilang begini, halah lali-lali apa dasare langatan. ngoten. Terus gitu, saya itu terus mendekati suami saya duduk di sampingnya Ustadz. Terus saya tuh langsung ingat waktu saya kan mau jagung ke keluarga. Barang-barangnya itu yang ngusung itu kan suami saya. Ya beras, gula, teh dan lainnya. Tapi berasnya itu sampai di Wonogiri itu lupa nggak dimasukkan mobil saat. Terus? Terus saya akhirnya ya tidak marah sama sekali sama suami Ustaz. Saya terus beli di Wonogiri. Terus saya bilang begini sama suami setelah saya mendekati suami saya sambil bilang begini Ustaz jenengan kelingan apa buat dia di jagung itu lah berasa keri apa saya nesu sama dengan pak ram buat terus bapak diam aja mungkin ya merasa salah Ustaz terus dengan tidak sadar itu saya itu tangan saya itu sambil gini-gini di depan wajah suami saya Ustaz saya itu sengaja tidak sadar saya tuh ingat-ingat tuh sudah malam Ustaz. Terus saya malamnya itu minta ampun sama Allah apa saya dosa sama suami saya minta ampun mudah-mudahan diampuni jika saya dosa Ustaz. dan paginya saya juga sudah minta maaf sama suami dan juga sudah dimaafin Ustaz apa saya itu termasuk istri berani sama suami Ustaz ya. dan apa saya dosa Ustaz Mudah-mudahan diampuni jika saya dosa, Ustaz. Terus yang kedua, entong itu haram atau halal, Ustaz? Baik. Silakan dilanjutkan Ibu. Soalnya begini, Tad suami saya itu semua jenis daging itu nggak mau, ayam nggak mau, tapi kalau entong itu suka banget Ustaz. Dan, dan yang tiga saya saya mohon doanya anak saya yang masih satu yang belum mau mengikuti kajian saya Ustaz. Soalnya baru pulang dari Papua belum lama, ini pindah di Solo. Mudah-mudahan anak saya Daryono nanti bisa mau mengaji sama saya Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul kamu ibu termasuk istri yang berani kepada suami. Tapi beraninya berani baik itu berani mengingatkan ya ternyata yang yang lupa itu tidak hanya saya saja. Nah, kamu kan untuk tinggi nih. <laughs> Nah, kamu kan lupa. Baik itu. Tapi kamu kan tidak pakai dasar itu kan. Nah, tidak apa-apa. Jadi itu menyadarkan, berani mengingatkan suami supaya sadar bahwa manusia lupa itu tempatnya al insanu mahalul khata wanisya. Memang manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Dan Nabi mengatakan kalau orang lupa itu penanya diangkat, tidak ditulis. Ya, tidak ditulis. Ya, wong salat kudune telung rekangka kok dadi empat itu tidak ditulis dosa, tulung lupa. Gitu ya, Puasa siang hari kok makan karena lupa, tidak ditulis batal, tidak ditulis dosa. Nah, ya, nah, maka itulah Suamimu teringatkan dari sadar. Tapi kamu merasa sendiri. Ya, malam hari katakan kok saya tadi duting-duting muka suami saya itu berarti si kurang sopan pada nah kamu sudah minta maaf pada suamimu pagi harinya dimaafkan ya sudah baik sudah baik artinya itu istri yang baik lah menyadari akan kekurang sopanannya minta maaf ya kekeliruan suaminya ditegur bagus itu jadi Jangan takut berani seperti itu jangan takut itu betul mengingatkan yang lupa. Kemudian masalah entung di luar dikidul gitu bila. Gitu, ya. <laughs> Nah ya. Lantung apa itu? Ya, entung apa-apa. Oh. Berarti kamu rajin mencari entung berarti. Mau beli satu. Oh, ada orang mau beli. Ya. Ada orang jual entung. Kamu makan juga entung itu? Sudah. Enak enggak? Enak. Ah. Lah sudah makan, maka sudah makan tanya halal apa haram. Mestinya Kalau sekarang ya nggak beli lagi gitu. Lah saya ke bahasa pangan, Ya, mudah-mudahan dimaafin, Ustaz. <laughs> Mestinya kalau mau tanya halal apa haram jangan makan dulu. Kalau sudah jelas yakin halal baru dimakan, itu kan? Halal apa haram Wes rasa teko sik kene wes warek lagi teko. Nah, kok ternyata kok haram ning wis ngerti rasane enak itu lah. Nah, betul cara begitu itu. Kalau bicara beragama itu tanyakan dulu kalau sudah yakin halal baru dimakan. Nah, kalau haram kan repot kamu yang mengeluarkannya. Kalau barang haram masuk di sini kan doanya tidak terkabul. Itu makan harus hati-hati makan itu. Nah, kalau entung itu insya Allah halal. Alhamdulillah. Nah. Nah. Tapi ada yang mengatakan entung itu haram karena menjijikkan. Dasar menjijikkan itu nggak ada dasarnya. Ya tak? Lah kamu belah dulu apa enggak entungnya itu? Ya enggak. Oh enggak. Nah, berarti kamu makan bangke yang tidak disembelih. Katanya yang halal itu bangke hanya bangke belalang dan bangke apa? Ikan. Lah bangke entung. <laughs> halal insya Allah. Ya, boleh bisa cari entung yang banyak. Ya. Nah, orang itu entung ya uret-uret itu. <laughs> Apa pertanyaannya lagi Ketiga. Nomor 9 Ustaz. Nomor 9. Nomor 5 Ustaz. Nomor 7. Nomor 9. Nomor 38 Ustaz. 9, 9 silakan. Ayo nomor 9 dulu. Ayo yang nomor 9 ya. Nah, mana? Dalam surat An-Nur eh, ayat 3 tadi disebutkan Nama saya Ibu Inul dari MTA Cabang Melati, Sleman, Yogyakarta. Oh iya, mari. Uh, tadi dalam surat An-Nur ayat 3 disebutkan perempuan musrik atau laki-laki musyrik. Apa bedanya laki musrik dan perempuan musrik dengan laki eh, laki-laki muslim, perempuan muslim tapi ahli bid'ah? Amalannya amalan bid'ah itu bagaimana cara membedakannya Ustaz? Mohon penjelasan jazakillah khairan alal ilmi. Jadi bid'ah dengan musyrik itu lain. Kalau musyrik itu mensekutukan Allah dengan yang lain. Mensekutukan Allah dengan yang lain. Mohon pertolongan, mohon keselamatan, mohon perlindungan. Mestinya itu hanya Allah yang selamat, tapi minta selamat pada yang lain. Misalnya minta selamat pada danyang, minta selamat pada hari baik, minta selamat pada noko dino, noko sasi, noko tahun dan sebagainya dan sebagainya. Sejenis-jenis itulah itu musyrik. Kalau bid'ah itu melakukan perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan kata lain beribadah menurut buatannya sendiri atau buatan manusia tidak mengikuti contoh Nabi atau contoh sahabat-sahabat Nabi. Dengan kata lain, itu kalau menurut hadis Nabi ibadah yang baru. Ya. Ibadah yang baru zaman Nabi, zaman sahabat Nabi tidak ada terus diadakan nah, itu beda. Ya. Syarul umur Mustafa Tuha. Sebaik-baik urusan itu yang diadakan, urusan ibadah itu yang diadakan yang baru. Kullu bin bid'atun. Semua ibadah yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalatun. Semua ibadah yang kita itu sesat. Wa kullu dolalatin bin nar. Itu bedanya. Apalagi 27, nomor 38 Ustaz. 27, 27 silakan. Ayo nomor 27. Nomor 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Ali Rukiti dari cabang Ngalian Ustaz. Alhamdulillah pada pagi hari ini rombongan dari cabang Ngalian membawa sebanyak kurang lebih 100 orang Ustaz. 100 orang? Ya. Ya, ya sendiri. Ya Ustaz. Ya, biar dengar bahwa ngaji walaupun romo biaya sendiri tidak ada yang dikasih biaya dari sini tidak ada ya terus eh, yang jadi pertanyaan saya Ustadz karena di dalam cabang kalian saya sebagai warga dan alhamdulillah di warga saya di kelompok itu ada saudara yang dalam waktu dekat barangkali akan mengadakan pernikahan anaknya yang putri. Lah pernah menanyakan kepada saya barangkali sudah ada tata cara atau buku yang dikeluarkan dari majelis yang mengenai tuntunan upacara pernikahan eh, sesuai yang sesuai dengan tuntunan Islam. Namun saya juga sudah berupaya karena saya sendiri juga belum tahu Artinya pernah menanyakan kepada saudara-saudara yang lain yang saya anggap sudah mengaji agak lama juga Namun jawabannya juga belum mengerti lah yang perlu saya tanyakan di sini Saya mohon eh, barangkali sudah ada bukunya yang dikeluarkan kalau memang belum, saya mohon untuk dijelaskan bagaimana tata cara upacara pernikahan anak perempuan. Karena dalam pelaksanaan ini kan belum terjadi Ustadz, makanya saya tanyakan di sini biar tidak e, menyimpang dari apa yang dituntunkan Rasulullah. Ya, itu saya kira yang perlu saya tanyakan. Kalau memang belum ada bukunya, mohon dijelaskan biar saudara saya tadi tidak e, menyimpang dari tuntunan Rasulullah. Saya kira itu Ustaz Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukunya memang belum ada belum terbitkan tapi lewat pelajaran-pelajaran insya Allah sudah diajarkan menurut tuntunan Ya, jadi perkara pelaksanaan nikah ijab kabul seperti yang biasa dilakukan oleh naib-naib atau pejabat pencatat nikah di kenaiban-kenaiban itu sudah betul. oleh ini kan menurut tuntunan sebaiknya waktu nikah itu ya pengantin calon pengantin putri tidak usah dibawa keluar bersama calon pengantin putra. Ya, diperiksa sebelumnya mau ditanya kan dah anaknya siapa mentaskeskan data-data yang semestinya nah itu nanti kalau menikahkan cukup yang keluar nganten laki-laki aja perempuannya nggak usah keluar ya. yang kedua nggak usah dipertemukan istilahnya acara temu terus di kemuli apa tuh nah, lendang apa bagaimana tuh ditemokke kemuli lendang sing laki perempuan dikemuli terus dilakoke karo sing nemoke kuwi ndak usah pake pasangan ndak usah pake ngicak telur ya ndak pake dulang-dulangan barang rasa perlu nanti dulang-dulangan kalau di rumah tidak banyak dilihat orang boleh ya nah, apalagi Ya itu aja, di itu rasa, rasa nganggut tuntunan kirap kirapan Ya, terus tamu, nanti kalau sudah selesai pengantin laki nanti baur bersama tamu-tamu laki, pengantin putri sama pengantin putri. Kalau mau di dandani pengantin boleh saja, ya toh? Boleh. Terus nanti mau didudukkan ya boleh. Mantan laki-laki didudukkan di tamu laki-laki, enten perempuan dudukkan tamu perempuan merasa dijejer kita di tontonan kayak nganten ketoprak itu nggak usah. Juga kalau nurut tuntunan, ya kan? Nah itu aja. Apa tuh yang baca aneh apa? Ya saya rasa itulah. Nah lebih baik karena memang baru. Kalau akan mau melaksanakan pernikahan, konsultasi atau minta petunjuk kepada pimpinan perwakilannya masing-masing. Insya Allah pimpinan perwakilan sudah sangat paham tentang hal itu. Kamu laki perempuan disendirikan juga, pisah ya. Nah, saya minta ya ngalian itu nanti temu pimpinan perwakilan Gunung Kidul, itu kan Gunung Kidul lah kan daerahnya. Mana? Oh Semarang. Ah, Semarang pimpinan perwakilan Semarang temu Pak Karti atau apa Atutu ah, apa yang lain itulah hanya itu, karena insya Allah sudah sudah biasa pimpinan perwakilan minta petunjuknya, minta nasihatnya, minta tuntunannya. Nanti insya Allah akan dipernahkan itu. Ya, saya rasa itu jawaban saya. 31. Nomor 38 Ustaz. Nomor 38 silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Bawa dari binaan Kebon Sari, pimpinan Sata Arif dari Madiun Ustaz. Madiun. Yap. Dari Ahmad Yon Ustaz. Ya. Uh, satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ustaz. Uh, dulu kakak saya pernah bertanya masalah multi level marketing Ustaz. Ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Multi level marketing itu apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Apa? Multi level marketing MLM oh, itu MLM. apakah sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Dan kalau umpamanya tidak sesuai dari MLM yang pernah saya ikuti, itu uh, eh, insya Allah kalau nggak saya nggak salah ingat dia menjelaskan mereka itu menjelaskan bahwa ada lima macam MLM yang direstui oleh MUI. Mengapa MUI mengesahkannya? Mengapa MUI merestui kalau memang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam? Mohon dijelaskan itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak membahas tentang MLM. Hanya MLM jangan dibawa masuk ke pengajian di MTA ini. Sebab MLM yang sudah masuk ke sini itu akibatnya menimbulkan hubungan sesama warga MTA yang kurang kurang serasi. Karena MLM itu biasanya dengan menawarkan jadi betul-betul orang itu digarap untuk materialistis tok. Ya, ini loh dulu asalnya cuma tambal sepeda, sekarang mobilnya mewah, rumahnya bagus, kedudukannya sekarang sudah jadi apa begitu, dan nah, dia punya downline berapa, nah gitu dah. Jadi kalau itu dibawa ke pengajian, kebetulan yang kamu berikan tahu pengurus pengawasan itu pengurus-pengurusnya cabang perwakilan terus boleh anggota ke bawah warga MTA karena sing nawani pengurus gak ya mau kabeh nah setelah mau anggota tadi yang menjadi anggota tadi mencari downline-nya di bawahnya lagi sulit hmm. akhirnya maunya kepengen jadi orang kaya seperti yang dipamerkan oleh promosinya itu ternyata sulit Nah, akhirnya timbul hubungan retak antara pengurus dan yang mengikuti itu. Dan MLM yang masuk di MTA ini sudah banyak pengalaman, maka saya larang warga MTA mengajak untuk LM, MLM warga MTA sendiri. Sini itu sudah mulai dulu pertama kali M Amway itu, Amway, terus Forever Yang, My Seven Diamond, terus UFO, terus yang rosok terakhir itu ginseng. Nah, itu macamnya banyak. Semuanya itu berkesudahan tidak baik. Nah, karena berkesudahan tidak, karena memang tujuannya itu tujuannya sudah materi. Sehingga meninggalkan hasilnya apalagi kalau mau datang di Buah MTA Neng MTA tujuane neng kene iki ngaji ora gagas kuwi pameri MLM. Wah, aku ini nek melu kuwi kok wah dadi mobilku jadi mewah, duwe rumah. Bayangannya itu jadi kesar materi. Mula nek teko pengasian, kalau gua brosur MLM kuwi mulai kancane nyedaki wae. Ora ngrungokke hasilé ngaji ra dirungokke. Nah, kerugian di situ. Nah, apalagi My Seven Demon itu wah sudah banyak orang yang dirugikan. Mas Seven Diamond itu bayarnya waktu itu dua juta tiga ratus ribu. Ya, katanya nanti dapat satu berlian apa tunjukkan juga di TV apa di internet nanti kalau tidak bisa meneruskan uang bisa ditarik kembali dipotong 25 persen yang akhirnya banyak yang tidak bisa meneruskan tarik uangnya tidak bisa kembali Hmm? Tanyakan dulu kalau pusatnya di Amerika sekarang pindah di Malaysia katanya. Wah, ya singkatnya saja yang merasa ikut itu tidak bisa menarik uangnya kembali merasa tertipu pada yang mengajak tadi juga sama-sama warga MTA ya dah lah warga MTA merasa menipu temannya padahal warga MTA tadi bisa menerangkan seperti itu juga keterangan dari orang lain dari MLM itu tadi jadi kalau itu merasa tertipu kan nurut Wah saya ditipu oleh pimpinan saya, pimpinan aku ya ditipu sana, ya ditipu sana. Nah karena begitu hubungannya jadi tidak baik, saya ketok tidak boleh MLM masuk di MPA ini. Nah, itu yang tujuannya. Boleh apa itu sesuai dengan tuntunannya sama apa tidak, tapi yang jelas dengan masuknya MLM ke MPA itu membawa hubungan satu dengan yang lain kurang menguntungkan. Apalagi yang kena ginseng itu sampai ada yang jual sawah ada yang pinjam uang ke bank masukkan ke giseng habis akhirnya ya. nah maka itu ngaji-ngaji wis nek ngaji ning MTA aja ter, terpengaruh matanya itu berpaling ngaji sing digoleki mung gebyar dunia dipameri dunia itu ML sebentar lagi kamu jadi apa mempunyai downline sekian, tiap bulan kamu menerima uang sekian ratus juta, sebentar saja kamu sudah mempunyai ini dulunya bengkel sepeda sekarang jadi showroom mobil, mamanya gitu. Pusing dipikir kuwi, wae pelajarannya agamanya nggak masuk. Barang itu tidak tercapai, wah kapusan aku itu. Nggak sih ngapusi siapa Ya kancaku dewi Nah, gitu iya lah. Nah, hubungannya jadi retak. nggak boleh masuk di sini. Lepas apa itu sesuai dengan tuntunan atau tidak, tapi yang jelas masuk ke sini berakibat kurang baik hubungan satu dengan yang lain. Itu yang sudah begitu. Apalagi? Cukup. 31. Oh, terakhir nomor 31 terakhir. Ya, masih lima menit lagi di sisa. Dari ya. Bu Titin Karanganom, Ustaz. Ini hal ini baru Ibu siapa? dari Ibu Titin. Ibu Titin. Ya. Hal ini baru terpikir ketika saya masuk ke sini. Kema gimana, eh, gini Ustaz. Kemarin dua hari yang lalu itu saya dimintai tolong oleh ponakan saya untuk nalangi membeli ayam Bangkok. Nah, itu kalau nanti ayam bakongnya itu dijadikan untuk ayam aduan, itu apa saya termasuk tolong menolong dalam hal dosa dan pelanggaran Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau memang itu ayam bangkok itu usianya untuk diadu, kamu yang nalangi memberikan dulu berarti ta'awanu alam ismi termasuk bantu membantu dalam perbuatan dosa. Jadi gitu ya. Apalagi? Eh, cukup Ustaz. Dah cukup? Iya, yeah, cukup. Selanjutnya kami bacakan penyerahan jimat Ustaz. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Zaiki, pendengar radio Persada FM, Jalan Tapak Raya Semarang, berupa satu rompi anti tembak dan bacok. Apa? Rompi anti tembak dan bacok. Anti tembak? Ya. Coba anti... ditampakkan gitu, biar biar dulu tak tampan di sini. Dulu, dulu, bawa ini coba. Coba-coba lihat, yang di sini kan belum lihat. di sini kan. Nah. Ini katanya anti tembak. Enggak Nah, ini ambunya apa banget ini. Harganya berapa nih? Kalau dulu ada yang nyerahkan gini harganya tujuh setengah juta. Ya. Yang kedua sabu anti bacok dan bisa tidak bisa ya, dilihat. Ya, ya. Sabuk anti bacok tulisannya Arab. Ya, kalau kamu pakai ini dibacok ora apa-apa nek kena ikine. Ya. ya. Hmm. Ya. Mula sekarang padahal ini produksinya sudah banyak ini. Masih banyak yang disimpan belum laku dijual lah sekarang daftar beli aja diserahkan sini, mulai sing wis gawe oke, hubruk. Gak laku. Mula marah-marah, ya. Kan? Yang ketiga, rencang untuk jaga rumah. Rencong itu senjatanya orang Aceh. Kalau untuk menjaga rumah orangnya membawa itu lah pantas. Nek itu tak suruh jaga rumah, gimana? Ya, yang keempat, batu kodok, anti santet dan bahaya. Hmm. Batu apa? Batu kodok. Yo. Batu bentuknya kayak kodok, anti santet. Ya. Kemudian oh, iya. saya nggak pakai itu aja nggak ada sampai sekarang tak kau nyantet aku atau enek sing kenek. Padahal nggak punya batu kodok. <laughs> Apalagi yang kelima batu bertulisan Allah untuk pengajian. Untuk apa? Untuk pengajian. Pengasian. Iya. pengasian. Ya. Iya. Niatnya dosa negatif. <laughs> Terus? Kemudian yang kedua, dari pendengar radio Persada FM dari Cawas Klaten berupa dua bilah keris, tiga senjata tajam. Namanya apa itu? E, tidak disebutkan. Manfaatnya? Khasiatnya juga tidak di. Hmm. Ya, terus? Kemudian satu senjata tajam dari Kuningan yang bertuliskan kalimat Toyibah. Nah. Coba tulisannya apa itu? Hmm, tulisannya la ilaha illallah. Jadi jimat. Sudah. Kemudian satu sabuk. Kemudian dua batu akik. Kemudian dua bungkusan tulisan Arab dan tiga kuningan berupa arca reco tadi jimat oleh orang Islam lho Baik, kemudian yang ketiga dari Bapak Wiryo di Kromo, Pandian Tasik Madu, berupa sebuah keris Kiai Jalak Pengasih. Kiai Jalak Pengasih. Jalak, Jalak Pengasih, Ustaz. Hmm. Khasiatnya hasil tani bisa melimpah dan dalam berdagang laris dagang laris, petani hasilnya melimpah. Ya seolah-olah keris itu yang memberi rezeki. Yang keempat dari kolektor Bapak Adi Kenteng Purwantoro Wonogiri berupa 15 keris besar <laughs> enam keris kecil tujuh keris tanpa rangka, satu mata tombak, tiga rangka keris. Hasiatnya untuk kewibawaan, keselamatan, dan kekebalan, serta lain-lainnya. Sudah. Untuk jimat sudah, kemudian permohonan doa kesembuhan. Yang pertama untuk saudari Tri Anita Arifa dari cabang Masaran 2 karena kecelakaan sampai sekarang belum sadar di rumah sakit Muarti Solo. Kemudian Ibu Agung dari Delanggu. Kemudian Ibu Watik dari cabang Delanggu. Kemudian putri dari Ibu Sri Jadi cabang Delanggu. Andrea Kurniawan. Kemudian Bapak Avandi cabang Kedunggalar 1 Kemudian Ibu Sugiem cabang Munggur Gedang 1. Kemudian Ibu Farida dari Klaten. Kemudian Bapak Fadil warga binaan Singgahan Tuban. Kemudian Nuril Mufrodi siswi SMA NTA, Kemudian Ibu Sukina warga pengajian cabang Kaliboto. Kemudian Nyonya Sumida warga binaan Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul. Kemudian Reza Himawan, Ngalian Semarang. Kemudian anak dari Ibu Nurjana, cabang Jatan 2, patah tulang karena kecelakaan. Kemudian Atika Kurniawati dari Semarang Barat. Oh, sebentar cukup untuk doa kesembuhan. Mari kita doakan semua ya. Allah sfihim. Allah Allah Allah sfihim. Sudah? Terakhir untuk dua orang meninggal. Bapak Yoso Semito. Sawur, Sawahan, Pajang, Gunung Kidul. Mari didoakan. Allahumma barlahu wa kamhu wa kamhu. Bimuzulahu wa azimakullahu wa wa sallim wa barakatuh. Wa ya Wa Sudah. Iya. Cukup Ustaz. Oh ya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang menyerahkan jimat tadi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan jangan terulang lagi. Ya, perbuatan sirik itu dosa yang besar, tapi karena belum tahu, mengapa saya katakan belum tahu, ya ternyata setelah ngaji, kita tahu jimatnya diserahkan semua dan tidak diyakini semua, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Selanjutnya hati-hati untuk menebus dosa dosa yang tadi diperbanyak kebaikan-kebaikan untuk mengimbangi dosa yang telah diperlakukan. Baiklah pengajian pada siang hari ini sebelum saya akhiri ada titipan salam dari saudara-saudara kita untuk kita semua dari Korea, dari Jepang, dari Batam, Tanjung Pinang, Jambi, Muko-Muko, Jakarta, Kebumen, Sempor, Kroya, Bojo, Bojo Kendal, Ungaran, Kudus, Gresik, Tulungagung, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kutai Timur, Lombok NTB, Atambua NTT, Manokwari Papua. Kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada kelompok-kelompok kasihan dari jarak jauh yang kirim salam pada kami semua. Salam saya balik kepada saudara-saudara, mudah-mudahan bisa istiqomah Ikuti kajian walaupun dari jarak jauh bisa mengambil suatu manfaat yang besar untuk agama ini.